Dan sekarang kita sampai pada poin yang keenam yaitu tentang larangan pengagungan kuburan, larangan pengagungan kuburan. Para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, e, merupakan perkara yang menyedihkan yang kita lihat di e, sebagian kaum muslimin yang ada di tanah air kita, adanya pengagungan terhadap eh, mayat-mayat e, yang telah dikubur, terutama mayat-mayat orang-orang soleh ya Sampai-sampai terjadi bentuk kekerasan gara-gara membela kuburan-kuburan yang ternyata hanya kuburan-kuburan fiktif yang tidak ada isinya. Dan sudah terjadi beberapa kasus yang seperti ini ya. Adanya kuburan-kuburan yang diagungkan ternyata tidak ada isinya. Di antara kejadian yang cukup heboh yang terjadi di tanah air kita yaitu tentang kasusnya kuburan Bah Priuk. Yang alhamdulillah Eh, MUI Majelis Ulama Indonesia sampai mengeluarkan sebuah buku kecil ya yang ditulis berdasarkan riset yang menjelaskan bahwasanya Mbah Priuk sudah tidak ada dalam kuburan tersebut. Mbah Priuk mayatnya sudah dipindahkan ya rahimahullah sudah dipindahkan dan tidak ada dalam tidak ada dalam kuburan tersebut. Kalaupun ada mayat Mbah Priuk dalam kuburan tersebut, maka tidak pantas untuk diagung-agungkan atau berlebih-lebihan terhadap beliau. Apalagi jika ternyata kuburan tersebut sudah tidak ada isinya. Sampai terjadi kasus yang sangat besar, perkelahian dan kekerasan gara-gara pembelaan terhadap kuburan yang tidak ada isinya. Dan ini sudah terjadi berulang-ulang. Ya. Pernah juga ada kejadian seperti sering saya sampaikan, ada kuburan yang tiba-tiba muncul ya kemudian dipagari, kemudian banyak orang yang berdatangan ke kuburan tersebut, berdoa di situ, mohon di situ, menangis-nangis, kemudian melemparkan sumbangan-sumbangan ke kuburan tersebut, ya. Terlebih-lebih lagi ternyata kuburan tersebut bisa naik dengan sendirinya, bisa turun dengan sendirinya. Ternyata ketahuan kalau tidak ada isinya. Ternyata ketahuan ada orang dari jauh yang mompa kuburan tersebut sehingga apa? Naik sendiri kemudian turun turun sendiri. Ternyata kuburan palsu terus kemana terus selama ini kemana aliran air mata ya dibuang ternyata kuburan tidak ada isinya oleh karenanya penggangguan terhadap kuburan merupakan fenomena yang cukup menyedihkan yang terjadi di tanah air kita pembangunan kuburan dengan kuburan yang tinggi kemudian dihiasi kemudian didatangi diambil pasirnya dan macam-macamnya ya dan kuburan tersebut bukan hanya terbatas pada kuburan orang-orang yang soleh Bahkan termasuk kuburan orang-orang yang tidak benar, eh, kuburan artis misalnya, kuburan yang seorang wanita yang suka membuka auratnya ya. Itu pun ternyata dicari keberkahan dari kuburan-kuburan tersebut. Maka ini lebih lebih lucu lagi ya. Namun demikianlah kondisi akidah sebagian masyarakat kita. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, sebelum kita membahas atau menyebutkan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang masalah e, pengagungan terhadap kuburan, saya ingin menukil perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang menjelaskan tentang kondisi umat di zaman beliau rahimahullah yaitu sekitar abad ke-8 ya. Beliau mengatakan ya saya nukilkan pada halaman 147 ya. Beliau mengatakan barang siapa yang membandingkan antara petunjuk Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kuburan apa yang beliau perintahkan dan apa yang dilarang oleh beliau dibandingkan dengan praktek para eh, demikian juga praktek para sahabatnya dibandingkan dengan kondisi kebanyakan manusia sekarang maka ia akan mendapati bahwa keduanya saling bertentangan dan tidak mungkin keduanya akan saling bersatu dan tidak mungkin selaras selamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat ke kuburan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusallu ilal kubur ini larangan Nabi orang-orang salat ke arah kuburan bahkan sengaja salat ke arah kuburan Rasulullah SAW melarang membangun masjid di atas kuburan tempat ibadah. Sementara orang-orang membangun masyahid, membangun kuburan tempat yang besar dikatakan masyahid dan mereka kemudian datang ke tempat-tempat tersebut mencari berkat tersebut beribadah di situ zikir di situ sholat di situ sementara Rasulullah SAW melarang untuk membangun masjid di atas kuburan Rasulullah SAW melarang kuburan di, dikasih lampu maka orang-orang sebagian mereka memberi lampu di kuburan tersebut Rasulullah SAW melarang kuburan untuk dikapuri atau disemen. Orang-orang membuat semen di kuburan tersebut. Rasulullah SAW melarang ya kuburan ditulisi. Orang-orang menulisi kuburan-kuburan tersebut. Semua larangan yang dilarang oleh Nabi SAW tentang kuburan dilakukan oleh masyarakat. Terutama tentang masalah kuburan. Nah ini perkara yang sangat uh, menyedihkan. Oleh karenanya dua hadis yang sahih dalam sahih Muslim ya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan-kuburan. An Abil Hayyaj Al-Asadi qala qala li Ali bin Abi Talib dari Abu Hayyaj Al-Asadi dia berkata Ali bin Abi Talib berkata kepadaku ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Ali kepada Abu Hayyaj Ali ya ya kalau kita katakan adalah apa e, super Habib ya Habib yang paling top siapa Ali bin Abi Talib ya. Seluruh Habib-Habib keturunan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ternyata eh, Ali bin Abi Thalib dialah yang pernah berwasiat memerintahkan anak buahnya Abul Hayyaj untuk meratakan kuburan. Dan dia menjelaskan bahwasanya Nabi lah yang pernah memerintahkan saya, menugaskan saya untuk meratakan kuburan. Kata beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Ala ab'athuka ala ma ba'athin ba'athani alaihi Rasulullah?" Maukah aku mengutusmu, menugaskan engkau sebagaimana Rasulullah SAW menugaskan aku? Allah tada'a timthalan illa tamastahu. Jangan kau biarkan ada satu patung kecuali kau hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan jangan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Kecuali kau ratakan. Ini pernah Nabi menugaskan Ali untuk melakukan demikian, meratakan kuburan. Bukan sebaliknya, ya, malah kuburan ditinggikan, ya, diagung-agungkan, dihias dengan hiasan, diberi penerangan, dipasang foto orang-orang tersebut di kuburan tersebut. Nanti kita akan sebutkan perkataan Al-Imam Syaukani rahimahullah. Al-Imam Syaukani seorang ulama dari negeri Yaman yang peringatkan akan bahaya ini. Bahaya pengagungan terhadap kuburan. Demikian juga dalam hadis yang lain yang yang juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Thumamah bin Sufai beliau berkata kunna ma bin Ubaid bi ardi Rum bi Rudis fatufiya sahibun lana kami bersama Fadalah bin Ubaid di salah satu di daerah negeri Rum Romawi, maka ada salah seorang dari sahabat kami yang meninggal. Fa amara Fadhalatu bin Ubaidin bi qabrihi fasuwiya. Maka Fadhalah memerintahkan untuk diratakan kuburannya. Thumma qal, kemudian Fadhalah radhiyallahu taala anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi taswiyatiha." Saya mendengar Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan untuk meratakan kuburan. Berarti perkara ini masyhur. Sampai Fadlullah mengatakan saya mendengar Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan. Dan bahkan Rasulullah SAW tadi sebagaimana kita jelaskan menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Adapun hadis-hadis tentang hal tersebut, ya, saya nukilkan lihat di sini halaman 149 ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al qabr wa an yuqda ada alaihi wa an yubna alaihi. Dalam Sahih Muslim dari Jabir, Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW melarang untuk di menyemen kuburan, dilarang untuk menduduk duduk di atas kuburan dan dilarang untuk membangun di atas kuburan. Dalam hadis yang lain, Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tujassasal kubur wa an yuktaba 'alaiha wa an yubna 'alaiha. Rasulullah sallallahu melarang untuk disemen kuburan dan dilarang untuk ditulisi dan dilarang untuk dibangun di atasnya, ya. Berkatnya barang siapa yang ingin melihat bagaimana uh, kuburan yang sesuai sunnah, maka pergi ke Baqi, kuburan Baqi di kota Madinah. Lihat bagaimana kuburan tidak ditulisi, ya semuanya karena semuanya rata diratakan. Semuanya rata, semua ada gundukan-gundukan tanah dari sisa kuburan tersebut. Ya, karena tujuan dari tujuan dari kuburan adalah mengingat kematian. Kita mengingat kematian dengan siapa saja yang meninggal, ya, kita akan mengingat kematian. Semuanya di, diratakan. Dalam riwayat yang lain juga dari hadis Abu Daud, "Naha an yujassasal qabr au yuktaba alaihi au yuzada alaihi." Rasulullah SAW melarang untuk dikapuri kuburan atau dikemen kuburan dan dilarang untuk ditulis di atasnya dan dilarang untuk ditambah di atasnya. Dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, sering orang-orang berdalil dengan kuburan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Bagaimana kamu melarang kuburan ditinggikan?" Sementara kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? ditinggikan. Sementara kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Masjid Nabawi. Ini sering dijadikan dalil oleh orang-orang awam ya untuk ya melegalkan peninggian bangunan kuburan dan membangun kuburan dalam masjid. Padahal larangan sangat jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam laknatullah alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid sebagai tempat ibadah. Ini kebiasaan orang-orang ahlul kitab dan dilaknat oleh Allah gara-gara kebiasaan mereka ini. Ya. Namun mereka berdalil dengan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawabannya kita katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikubur ya, bukan di dalam masjid, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikubur di rumah Aisyah. Dan dalam hadis disebutkan anal anbiya dufinu haitsumatu. Bahwasanya para nabi dikubur di mana mereka meninggal dunia. Kebetulan Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggalnya di rumah Aisyah di pangkuan Aisyah. Ya. Sehingga Nabi SAW harus dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan rumah Aisyah bukanlah bagian dari masjid, dia di luar masjid. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha ya setelah Nabi SAW dikubur di situ, Aisyah tinggal di situ. Tinggal di rumah tersebut karena itu rumahnya. Beliau haid datang bulan juga tetap di situ. Padahal wanita tidak boleh datang bulan tinggal dalam lama di masjid. Menunjukkan rumah itu bukan apa? Bukan masjid. Dan sebelumnya tatkala Eh, Rasulullah SAW masih hidup, Rasulullah SAW berhubungan, bergaul, hubungan suami istri dengan Aisyah juga di rumah tersebut. Ya, tidak boleh orang berhubungan dalam masjid. Ya. Ini menunjukkan rumah tersebut bukan bagian dari dari masjid dengan kesepakatan para ulama. Kemudian tatkala Rasulullah SAW dikubur, ya dikubur di rumah tersebut. Kemudian uh, Abu Bakar kemudian juga dikubur berdampingan dengan Nabi SAW. Kemudian Umar pun dikubur di situ dan akhirnya Aisyah keluar dari rumah rumah tersebut. Ya. Setelah sekitar tahun 80-an Hijriah, 88 kalau nggak salah, maka terjadi pelebaran masjid. Sebelumnya Masjid Nabawi mengalami pelebaran ke arah depan di zaman Nabi pun sudah mengalami pelebaran terutama setelah terjadi perang Khaybar, banyak orang-orang mulai masuk Islam maka Rasulullah SAW melebarkan Masjid Nabawi. Kemudian pelebaran berlanjut di zaman Umar dan di zaman Utsman. Di zaman Abu Bakar tidak ada pelebaran masjid karena Abu Bakar radhiyallahu taala hanya memerintah selama dua tahun dan disibukkan dengan Eh, perbaikan stabilitas keamanan, stabilitas politik karena muncul orang-orang yang murtad, orang-orang enggan membayar zakat, kemudian timbul juga peperangan yang dilakukan oleh uh, eh, Musailamah al-Kadzab, ya, nabi palsu sehingga selama dua tahun Abu Bakar radhiyallahu taala tidak sempat melebarkan masjid. Di zaman Umar dan Uthman terjadi pelebaran masjid dan pelebaran masjid selalu terjadi ke arah depan, ke arah samping kanan dan ke arah samping kiri eh, ke, ke belakang. Adapun ini kalau kiblat menghadap sana, maka pelebaran ke arah kiblat, ke arah kanan, ke arah belakang. Adapun ke arah kiri tidak terjadi pelebaran. Kenapa? Di situ ada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat paham akan hal ini. Mereka tidak ingin masukkan kuburan Nabi dalam masjid. Sampai pada di zaman Abdul Malik bin Marwan rahimahullahu taala maka dia memerintahkan uh, memerintahkan Umar bin Abdul Aziz untuk mengadakan pelebaran masjid sehingga kuburan Nabi Shallallahu alaihi wasallam akhirnya masuk dalam areal Masjid Nabawi. Ya. Masuk dalam areal Masjid Nabawi. Dan kedua-duanya memiliki keutamaan. Kuburan Nabi tidak mungkin dipindahkan. Karena Nabi harus dikuburkan di di situ. Dan kalau dipindahkan akan timbul fitnah. Kita tahu bagaimana para syuhada ya jasad mereka tidak dimakan oleh tanah ya. Bagaimana lagi dengan para ambia ya. Kalau dikuburkan dibuka kuburan Nabi akan timbul fitnah yang luar luar biasa. Dan kuburan Nabi tidak akan dipindahkan. Dan Masjid Nabawi pun tidak akan dipindahkan. Rasulullah SAW mengatakan, Man sol, solatun fi masjidi hadha. Solat di masjidku ini, kata Nabi. Solatun fi masjidi hadha. Solat di masjidku ini. Khairun min alfi solatin fi masiwahu. Lebih baik daripada seribu kali solat di masjid-masjid yang lainnya. Masjid Nabawi punya ketaman sendiri, nggak mungkin juga dipindahkan. Yang mungkin dilakukan adalah pengurangan daerah sebelah kiri agar kuburan tetap di luar daerah masjid. Namun tidak dilakukan sampai sekarang mungkin melihat maslahat dan dan kemudaratan. Ya. Itu pun daerah sampai sekarang, daerah sebelah sini ya tidak dilebarkan, cuma persis kuburan Nabi di pojok. Jadi kuburan Nabi di pojok, tidak ada pelebaran areal masjid sebelah sini nggak ada. Langsung sini langsung di luar areal apa? pelataran. Pelataran tidak dibuat sebelah sini. Sampai sekarang pemerintah Saudi melakukan melakukan demikian. Dan mungkin ada hikmahnya, seandainya kuburan Nabi di luar, orang akan tawaf, orang akan akan melakukan macam-macam. Sekarang saja saya lihat orang sujud ke kuburan Nabi. Lihat dengan mata kepala saya sendiri. Orang sujud di apa namanya? Sujud bukan menghadap kiblat. Jadi dilarang ke sini dia keluar, kiblatnya sebelah sana dia hadap sujud ke kuburan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kuburan Nabi di luar? Alhamdulillah dalam dalam masjid sehingga banyak yang yang menjaga. Dan dari sini kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikubur di rumahnya siapa? Aisyah. Dan asalnya rumah Aisyah memang sudah tinggi. Asalnya rumah Aisyah sudah tinggi dan rumah boleh ditinggikan enggak jadi masalah. Mau ditinggikan, mau dipasang perhiasan, mau dipasang kubah, mau dipasang apa terserah. Karena itu rumah Aisyah. Kebetulan rumah tersebut masuk dalam areal masjid, maka jangan disamakan dengan kuburan-kuburan yang lain. Rasulullah SAW sudah jelas melarang, ya, melarang uh, Rasulullah SAW jelas melarang kuburan ditinggikan. Bahkan Rasulullah SAW juga melarang seorang kuburan di rumah. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai apa? Kuburan. Cuma Rasulullah SAW memiliki keistimewaan. Memiliki kekhususan. Beliau meninggal di kubur di mana beliau meninggal alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya tidak boleh dikiaskan kuburan-kuburan yang lain dengan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak boleh dikiaskan masjid-masjid yang lain dengan masjid Nabawi. Kalau masjid yang lain bisa dipindahkan. Misalnya kuburan terlebih dahulu. Kata para ulama kalau kuburan terlebih dahulu kemudian dibangun masjid, maka masjid yang dipindahkan. Karena kuburan juga punya hak. Tapi kalau masjid lebih dahulu baru kuburan, kuburan yang dipindahkan. Dan ini tidak berlaku bagi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi enggak mungkin dipindahkan, kuburan Nabi juga tidak mungkin di, dipindahkan. Yang bisa mungkin dibuat apa? Batasan. Dan alhamdulillah sekarang meskipun dia dalam lokasinya dalam Masjid Nabawi namun seakan-akan dibatasi. Ada pembatas kemudian ada polisi yang melarang orang-orang untuk apa namanya? mengusap-ngusap dinding tersebut. Dan akan kita sebutkan bagaimana pendapat ulama Syafi'iyah tentang orang-orang yang mengusap-ngusap tubuhnya di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan kejahilan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dari sini para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tunduk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jangan terpedaya dengan pendalilan orang-orang awam yang menjadikan kuburan Nabi sebagai dalil untuk meninggikan kuburan, sebagai dalil untuk masukkan kuburan dalam masjid, Ya, karena ini adalah kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan asalnya Nabi tidak kuburan Nabi di luar masjid. Asalnya kuburan Nabi di luar masjid hanya saja masjid mengalami pelebaran. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Halaman 151 saya nukil suatu nas pernyataan dari Al Imam Nawawi rahimahullah pernyataan yang sangat indah yang termaktub dalam kitabnya Al Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau berkata, kitab ini kitab yang masyhur di kalangan ulama Syafi'iyah, Al Majmu' Syarhul Muhadzab dan menampakkan bagaimana hebatnya Imam Nawawi dalam masalah fikih. Ya. Al Imam Nawawi rahimahullah, kitab ini kitab yang sangat agung ya. Al Majmu' Syarah Muhadzab ya. Beliau berkata, "Wattafaqat nususus Syafi'i wal ashab ala karahati bina'i masjidin 'ala al-qabr, sawa'un kana al-mayyitu mashhuran bis-shalah aw ghairahu." Kata beliau, kata Imam Nawawi rahimahullah, dan telah sepakat nas-nas, nas-nas maksudnya pernyataan Imam Syafi'i telah sepakat pernyataan-pernyataan Imam Syafi'i dan juga pernyataan ashab. Ashab adalah ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Jadi ini kesepakatan antara pernyataan Imam Syafi'i dengan ulama besar mazhab Syafi'i. Ala karahati bina'i masjid. Akan makruhnya, dimaksudnya maksudnya karah di sini dibenci. Ya, karena nanti kita akan jelaskan bahwasanya makruh dalam mazhab Syafi'i terkadang maknanya haram, terkadang maknanya makruh. Hanya saja Imam Syafi'i rahimahullah akan kita jelaskan nanti. Imam Syafi'i Beliau lebih suka menggunakan kalimat makruh terhadap perkara-perkara yang haram namun tidak tersebutkan dalam nas hadis atau Quran haram. Jadi ada perkara-perkara yang seperti hurrimat alaikumul maitah diharamkan bagi kalian bangkai maka ini jelas dia katakan haram. Tapi perkara-perkara yang larangan namun tidak ada kalimat haram dari Nabi, maka Imam Syafi'i lebih mengutamakan mendahulukan kalimat menggunakan kalimat apa? makruh, dibenci. Oleh karena ada kata, perkataan ulama makruh tanzih dan makruh tahrim. Makruh yang artinya diharamkan, artinya makruh yang artinya eh, hanya makruh, ditinggalkan, dibenci, dilakukan tidak mengapa dan ditinggalkan dapat pahala. Di sini lihat nanti, kita lihat. Di sini dia mengatakan telah sepakat perkataan Imam Syafi'i dan juga perkataan para ulama Syafi'iyah akan makruhnya membangun masjid di atas kuburan. Sama saja apakah mayat tersebut terkenal dengan kesolehannya atau tidak dikenal dengan kesolehannya. Li umumil ahadif karena hadis-hadis umum, melarang, tidak ada pengkhususan. Rasulullah SAW justru justru hadis-hadis berkaitan dengan orang-orang soleh. La taj'alu eh, dalam hadis la taj'alu apa eh, dalam hadis eh, la'natullahi al-yahud la'natullah al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Karena memang yang mengantarkan manusia untuk menjadikan kuburan sebagai masjid adalah kuburan orang soleh, apalagi kuburan Nabi. Kalau kuburan orang biasa, buat apa dijadikan, buat apa diistimewakan? Justru larangan hadis-hadis datang pada kuburan-kuburan para ambia atau kuburan orang orang soleh. Dalam riwayat yang lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innahum kanu idamata fihi rajulun soleh banau ala qabrihi masjidah. Mereka itu kalau ada orang soleh meninggal di antara mereka, mereka bangun di atasnya kuburan. Justru larangan-larangan terfokuskan kepada orang-orang soleh. Karena inilah yang dikhawatirkan mengantarkan kepada pengagungan, yang dikhawatirkan mengantarkan kepada penyembahan. Ya. Adapun kalau orang-orang nggak soleh ya nggak ada istimewanya, nggak ada istimewanya. Qala Syafi'i wal ashab. Al-Imam Syafi'i dan para ulama besar mazhab Syafi'i berkata, "Wa tukrahu salatu ilal dan makruh atau dibenci salat ke arah kuburan. Hadisnya jelas dalam Sahih Muslim, la tusallu ilal kubur. Ini menunjukkan keharaman. Janganlah kalian salat kepada kuburan. Ini seperti ini. Ini tidak ada Rasulullah SAW tidak mengatakan, "Eh, aku mengharamkan kalian untuk salat ke kuburan." Tidak ada lafal Nabi seperti itu. Rasulullah tidak mengatakan, "Aku mengharamkan kalian salat ke kuburan." Tapi Nabi mengatakan, "Jangan kalian salat ke kuburan." Karena tidak ada lafal haram, maka Al-Imam Syafi'i lebih mengutamakan menggunakan kalimat apa? Istilah dibenci. Kecuali kalau larangan tersebut benar-benar ada kalimat haram, maka Al-Imam Syafi'i menggunakan kalimat haram. Sawa'un kana al-mayyitu salihan aw ghairu Apakah mayat tersebut yang salat ke arahnya adalah orang soleh ataupun tidak soleh? Qala al-Imam Abu Hasan Az-Za'farani rahimahullah, "Wa la yusalla ila qabrihi wa indahu." Perhatikan ulama besar mazhab Syafi'i, Abu Hasan Az-Za'farani. Tidak boleh solat ke arah kuburan. Wala indahu dan tidak boleh di dekat kuburan, di sisi kuburan. Tabarrukan bihi au i'dhaman lahu lil hadis dalam rangka untuk mencari berkah atau dalam rangka mengagungkan penghuni kubur karena hadis-hadis yang melarang. Ini enggak boleh. Orang kenapa berbondong-bondong solat di dekat kuburan orang soleh? Kenapa cari berkah? Ini dilarang oleh mazhab apa? Mazhab Syafi'i dilarang. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya barang siapa yang memperhatikan nukilan dari Al-Imam Nawawi rahimahullah. Telah kita jelas Al-Imam Nawawi adalah muhakkikul madhab. Al-Imam Nawawi adalah ulama yang spesial dalam madhab syafi'i. Karena sebelumnya, eh, sebelum datangnya Rafi'i dan Nawawi, ya, maka madhab syafi'i kurang begitu eh, teratur, tidak jelas mana yang muktamad mana yang tidak maka datang Ar-Rafi'i kemudian mulai menyusun mazhab Syafi'i kemudian datang Al-Imam Nawawi menyempurnakan sehingga kalau pernyataan Imam Nawawi ini adalah perkat ini adalah mazhab Syafi'i maka jadi pegangan karena Imam Nawawi rahimahullah benar-benar menelaah pendapat-pendapat dari mazhab Syafi'i karena dalam mazhab Syafi'i juga terkadang terjadi khilaf Terkadang terjadi khilaf ya. Karena banyak ulama setelah Imam Syafi'i, kemudian murid-murid Imam Syafi'i, kemudian al-ashab, ashabul wujuh, para ulama banyak dan mereka terkadang membuat pendapat khilaf di antara mereka. Al-Imam Nawawi rahimahullah di antara fungsi beliau, beliau meneliti pendapat-pendapat tersebut dan beliau mengklasifikasikan. Inilah pendapat yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i. Oleh karenanya tatkala Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab mengatakan telah sepakat perkataan Imam Syafi'i dan telah sepakat perkataan para ulama madhab Syafi'i tentang dibencinya membangun kuburan di atas kuburan ini menunjukkan membangun masjid di atas kuburan ini menunjukkan pendapat yang muktamad dalam madhab Syafi'i adalah dilarang membangun tinggi kuburan dan dilarang solat di kuburan dalam rangka mencari keberkahan. Ini pendapat yang muktamad dalam madhab Syafi'i. Kenapa saya katakan demikian? Karena akan ada memang pendapat sebagian ulama Syafi'i yang membolehkan. Ada, tetapi kita katakan yang benar adalah penukilan yang didukil oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan ini yang dikuatkan oleh dalil-dalil yang yang ada. Dan inilah pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Di antara para ulama yang juga mengingkari akan hal ini, lihat halaman 159. Halaman 159 adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah taala, beliau adalah muhakkikul madhab juga. Jadi beliau datang belakangan setelah Nawawi dan setelah Rafi'i. Jadi kalau kita perhatikan madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, kemudian murid-murid Imam Syafi'i, kemudian ada para ulama disebut dengan ashab, ya, banyak ulama besar seperti Abdul Ma'ali Al-Juwaini, Al-Ghazali dan yang lainnya. Kemudian lama-lama muncul Ar-Rafi'i dan Nawawi. Ar-Rafi'i dan Nawawi dia mengatur mazhab karena banyak perkataan pendapat-pendapat yang apa? bertebaran ber, ber, bertentangan maka diatur dipilah-pilih mana yang merupakan madhab yang merupakan madhab syafi'i dan mana yang yang, yang yang pendapat yang marjuh bukan pendapat yang menjadi patokan dalam madhab syafi'i kemudian datang Ibnu Hajar Al-Haytami dia melengkapi apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i eh, eh dilakukan oleh Nawawi dan Rafi'i ternyata Ibnu Hajar Al-Haytami yang juga merupakan ulama yang paling top dalam madhab syafi'i juga melarang pembangunan bangunan di atas kuburan saya nukil halaman 160. Dia berkata, perhatikan sini. Dari uh, kitabnya Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, dia mengatakan, Al-Manqul Al-Mu'tamad, kama jazama bihi Nawawi fi Syarhil Muhadzab, hurmatul bina al-maqbarah. Yang dinukilkan dan yang merupakan pendapat yang muktamad, pendapat yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana dipastikan oleh Nawawi dalam kitabnya Syarhul Muhadzab adalah hurmatul bina diharamkannya membangun di atas kuburan. Jadi yang dimaksud dengan makruh tadi adalah apa? Haram. Paham? Tadi kita disebutkan ulama Imam Syafi'i mengatakan makruhnya membangun di atas kuburan. Maka dijelaskan oleh Ibn Hajar Al-Haytami yang dimaksud dengan makruh di situ adalah hurmatul bina, diharamkan membangun di atas kuburan. al makbaratil musabbalah, kuburan umum, diharamkan untuk dibangun di atasnya. Fa in bunya fiha hudim. Kalau seandainya ada kuburan yang dibangun di atasnya, ditinggikan bangunannya, hudim maka dibongkar. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Wala farqa fi dzalika baina kuburi salihin wal ulama wa ghairihim. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini. Apakah kuburan orang-orang saleh maupun kuburan para ulama? Wa ma fil khadim mimma yukhalifu dzalika dhaif. Adapun apa yang disebutkan dalam kitab Al-Khadim menyebutkan pendapat ulama yang menyelisihi Artinya ada ulama syafi'i yang membolehkan untuk membangun kuburan, maka itu pendapat yang lemah. Kata siapa? Ibnu Hajar al-Haytami. Oleh karenanya, antum tatkala berdialog dengan orang-orang madhab syafi'i, mereka mengatakan, ada pendapat ulama yang lain membolehkan pendapat imam, madhab syafi'i yang bolehkan membangun di atas kuburan. Kita bilang pendapat itu lemah. Dan itu bukan pendapat yang muktamad, bukan pendapat yang dijadikan patokan dalam madhab syafi'i. Siapa yang menjelaskan demikian? Imam Nawawi dan Ibnu Hajar al-Haytami. Yang lebih paham tentang madhab syafi'i, kamu atau mereka berdua. Jelas mereka akan mengatakan Al-Imam Nawawi dan Ibnu Hajar al-Haytami lebih paham tentang madhab syafi'i. Paham maksud saya? Ini kedengaran atau tidak? Hah? Kedengaran? Yang di belakang dengar nggak? Kemudian dia beliau berkata, Wa kam ulama ulama'u ala bani kubbatil imam syafi'i radhiyallahu anhu ghairiha. Betapa banyak ulama mengingkari orang-orang yang bangun kubah di atas kuburan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i juga diagungkan kuburannya <laughs> sampai dibuat kubah di atas kuburan Imam Syafi'i. Namun kata Ibnu Hajar al haytami banyak ulama yang mengingkari hal ini, ini tidak benar, ini salah. Dalam dalam perkataan yang lain beliau berkata, Wa wajaba ala wulatil amr hadimul abniyah allati fil maqabir al musabbalah. Dan wajib bagi pemerintah, perhatikan kata dia. Ini ulama besar madhab Syafi'i. Wajib bagi pemerintah untuk menghancurkan bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan-kuburan, kuburan-kuburan umum harus dihancurkan. Walau kada afta jama'atun min udhama'i syafi'iyah bihadmi kubbatil imam syafi'i. Dan para ulama besar, para ulama dari madhab syafi'iyah telah berfatwa tentang untuk dihancurkannya kubahnya Imam Syafi'i. Wa in surifa alayya ulufun minad dananir. Meskipun telah dihabiskan ribuan dinar untuk membangun kubah tersebut, maka harus dihancurkan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan diharamkannya membangun tinggi kuburan ada dua ilah. Ilah pertama adalah karena bertasyabuh dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga dilarang untuk membangun masyahid, membangun bina, kubur apa, meninggikan kuburan-kuburan. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, sebab yang kedua, ya, membangun kuburan dengan cara seperti itu dengan dihias dan dirias, ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Oleh karenanya Coba perhatikan perkataan Al-Imam asy halaman 176. Saya nukilkan perkataan Imam Syaukani, halaman 176. Karena Imam Syaukani adalah ulama besar dari negeri Yaman. Negeri Yaman oleh katanya kalau kita dapati sebagian orang yang datang dari negeri Yaman yang mengusung atau menyokong pembangunan kuburan-kuburan ditinggikan, maka kita bilang ada ulama yang masyur dari negeri Yaman Imam Syaukani yang melarang. Imam Syaukani menyebutkan ya tentang antum nanti bisa baca sendiri. Intinya beliau mengatakan kalau kuburan dihiasi, kemudian diberi lampu, kemudian diberi perhiasan, kemudian dibuat seperti sakral, maka orang ketika datang ke kuburan tersebut maka bisa tergoyang hatinya. Ini tidak mungkin orang seperti ini kecuali dia bisa beri manfaat dan bisa beri apa? Menolak mudarat. Apalagi orang-orang awam, begitu masuk dalam kondisi seperti itu, seperti suasana yang apa namanya? hebat seperti itu bisa timbul dalam hatinya keyakinan mayat ini bisa memberi manfaat atau bisa menolak kemudaratan. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, falana fazuruha fa innaha akhirah." Dahulu saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sebagian ulama mengatakan kenapa Nabi dahulu melarang ziarah kuburan? Di awal Islam Rasulullah SAW melarang ziarah kuburan. Seperti Al-Muhallab, ya. dia mengatakan sebabnya karena dikhawatirkan iman para sahabat masih lemah, dikhawatirkan tatkala menziarahi kubur bisa mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Karena kesyirikan orang-orang Arab dahulu adalah berasal dari menyembah penghuni kubur. Seperti Lata. Lata ya, berhala Lata, dia adalah seorang yang saleh kata Ibnu Abbas, kana rajulan salihan kana yalitu sawiqa lil hujjaj. Jadi Lata adalah seorang yang saleh yang dia dahulu membuat adonan makanan dia bagi-bagikan kepada jemaah haji. Dia orang saleh. Tatkala dia meninggal maka dibuatlah patung di kuburannya. Maka orang-orang pun ya mendatangi kuburan tersebut akhirnya menyembah Lata tersebut. Demikian juga kesyirikan yang pertama kali terjadi dalam kaum Nabi Nuh alaihissalam gara-gara orang soleh. Gara-gara orang soleh yang tatkala meninggal dibangunlah patung-patung di tempat biasa mereka duduk-duduk. Jadi asal dari peribadatan kesyirikan, asal dari kesyirikan adalah pengagungan yang berlebih-lebihan kepada orang soleh. Yang mula terjadi adalah terhadap kaum Nabi Nuh yang mereka mengagungkan orang-orang soleh, demikian juga kaum musyrikin. Lata adalah orang soleh yang diagungkan sehingga akhirnya diibadahi. Dari situ Rasulullah SAW mengatakan, "Kuntu nahaitu an ziaratul kubur." Dulu saya melarang kalian ziarah kubur. Kata para ulama, kenapa? Karena dikhawatirkan mereka iman mereka belum kuat baru masuk Islam, dikhawatirkan masih ada ya terjerumus dalam kesyirikan. Tatkala iman para sahabat sudah kuat, kata Nabi, "Fal'ana fazuruha." Sekarang ziarahilah kuburan. Karena ada fungsi ziarah kubur. Fungsinya apa? Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur bisa mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kalau seorang meninggalkan sunnah, maka dia akan terjerumus dalam bid'ah. Sunnahnya ziarah kubur ada dua tujuannya. Pertama, mengingat hari kematian, mengingat hari akhirat, sebagaimana sabda Nabi SAW. Yang kedua, mendoakan penghuni kubur. Oleh karenanya Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mendoakan penghuni, eh, mengundakan, mendoakan syuhada Uhud, mendoakan orang-orang yang meninggal di Baki. Rasulullah SAW perintahkan para sahabat untuk mendoakan mereka. Karena mereka mayat butuh untuk didoakan. Mereka sudah tidak bisa beramal saleh. Kata Nabi SAW, Idha mata benu Adam in kota amalu illa min thalath. Jika anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amalan mereka kecuali dari tiga perkara. Di antaranya sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Artinya mereka sudah tidak bisa beramal. Maka butuh saudara-saudara mereka untuk mendoakan mereka. Inilah tujuan utama dari ziarah kubur. Mengingat kematian dan yang kedua mendoakan penghuni kubur. Bahkan orang-orang yang mati syahid butuh untuk didoakan agar dinaikkan derajatnya. Oleh karenanya sering saya sampaikan tentang kisah tatkala terjadi perang uh, perang Mu'tah, Ghazwah Mu'tah yang di mana Rasulullah SAW mengirim pasukan yang dipimpin oleh uh, Zaid bin Harithah. Kemudian kata Nabi SAW, "In Zaid, fa Ja'far bin Abi Talib wa in kutila Ja'far fa Abdullah bin Rawaha Rasulullah SAW menentukan tiga pimpinan kata Nabi yang jadi pimpinan pertama adalah Zaid bin Harithah kalau dia meninggal maka yang mengambil bendera peperangan sebagai pemimpin adalah Ja'far bin Abi Talib kalau Ja'far meninggal maka yang mengambil bendera peperangan adalah Abdullah bin Rawaha dan dalam pasukan tersebut ada Khalid ibn Walid maka berangkatlah mereka tiga dengan jumlah pasukan 3000 orang berjalan sekitar 1100 km dari kota Madinah menuju ke daerah Syam sekitar 1100 meter 1100 km di daerah Mu'tah ternyata mereka berhadapan dengan orang-orang Nasrani sekitar 200 ribu pasukan jadi 3000 lawan berapa 200 ribu pasukan ya ini kita tahu bagaimana kemuliaan para sahabat mau perang saja jalan dulu 1100 km <laughs> sampai sana kalau kita yang jalan sudah tewas sebelum berperang 1100 <laughs> km Ternyata musuhnya 200 ribu orang. Ini luar biasa. Sehingga mereka waktu itu mereka bermusyawarah kita mundur atau tidak karena akhirnya mereka bersepakat untuk terus maju. Karena tidak mungkin mereka mundur mereka akan dikejar oleh orang Nasrani. Akhirnya terjadilah peperangan. Maka pertama kali terjadi peperangan dipimpin oleh Zaid bin Harithan. Maka Zaid bin Harithan radhiyallahu meninggal dunia dan Nabi tidak ikut hadir dalam peperangan. Nabi di kota Madinah. Dan Nabi menceritakan kepada para sahabat yang tidak ikut perang, kata Nabi, "Fastushhida akhukum," maka meninggallah, mati syahidlah Zaid bin Harithah, "Istaghfiru li akhikum." Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian. Lihat di sini Nabi SAW menyatakan Zaid mati syahid dan Nabi menyuruh para sahabat yang lain untuk mendoakan siapa? Zaid yang mati syahid. Kenapa? Karena banyak orang yang datang ke kuburan syuhada, mereka mengatakan, mereka syuhada masuk surga, kita enggak, makanya kita minta kepada mereka, berdoa kepada penghuni apa? Kepada orang mati syuhada. Dia bilang justru mereka juga tetap butuh doa. Dalilnya ini Nabi SAW alaihi wasallam menyuruh para sahabat mendoakan siapa? Orang-orang yang mati syahid. Bahkan Nabi mengatakan, Zaid bin Haritha meninggal dunia, maka doakan dia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bendera peperangan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Maka tangan kanannya ter, ter, terpotong, maka dia megang dengan tangan kirinya. Tangan kirinya terpotong, maka dia pegang dengan dua kelengan atasnya sehingga dia terbunuh. Maka Nabi mengatakan istighfiru li akhikum, doakan ampunan bagi Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian bendera peperangan diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Kemudian beliau meninggal dunia. Nabi SAW mengatakan istighfiru li akhikum. Maka doakanlah saudara kalian. Maka Rasulullah SAW mengatakan bendera peperangan fa akhadha sayfun min suyufillah maka bendera tersebut diambil oleh salah seorang dari pedang-pedang Allah yaitu Khalid bin Walid. Maka Khalid bin Walid menjadi pemimpin dan dia pun berperang tatkala itu dengan taktik yang sangat luar biasa sampai disebutkan sembilan pedang beliau patah. Ini berperang pedang patah, kemudian ambil pedang berikutnya patah lagi ya. Luar biasa Khalid bin Walid radhiyallahu taala. Kita kalau main pedang mungkin tangan kita yang patah, pedangnya enggak patah-patah. <laughs> Khalid bin Walid sembilan pedang patah, kemudian pedang yang sepuluh baru kemudian akhirnya Beliau pun membuat strategi seakan-akan ada bantuan yang terus datang dari kota Madinah. Di, di rolling oleh beliau. Yang tadinya kemarin hari ini berperang bagian depan, besok dipindahin. Depan bagian belakang. Sehingga musuh-musuh melihat ada wajah baru terus. Kemudian beliau menguruh, menyuruh kuda-kuda di bagian belakang untuk bergerak kuda-kuda tersebut sehingga banyak debu. Seakan-akan banyak bantuan yang datang dari kota Madinah. Karena mereka nggak mungkin menang. 3.000 bagaimana melawan 200.000? Ini strategi supaya mereka bisa kabur dan tidak dikejar. Akhirnya Khalid bin Walid pun bisa mundur bawa pasukan dan orang-orang tersebut tidak berani mengejar karena mereka ini baru sedikit saja kita kewalahan apalagi ada bantuan dari mana? Kota Madinah. Intinya yang ingin saya sampaikan bahwasanya mereka yang sudah meninggal dunia syuhada atau yang lainnya tetap butuh untuk didoakan untuk diangkat derajat mereka dan untuk diampuni dosa-dosa dosa-dosa mereka. Dan tidak keluar dari fungsi ziarah kubur. Fungsi ziarah kubur cuma dua, mengingat kematian dan untuk mendoakan mereka sekarang dibalik oleh masyarakat. Fungsi ziarah kubur sekarang nggak minta kepada penghuni kubur. Ini penghuni kubur minta didoakan malah minta untuk mendoakan. Ini kebalik seperti ini. Tidak benar, tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kuburan-kuburan dikeramatkan, luar biasa. Orang-orang beribadah di kuburan mencari keberkahan. Oleh karenanya kalau antum perhatikan, Orang-orang lebih serak beribadah di kuburan daripada di masjid. Karenanya masjid-masjid yang ada kuburan walinya luar biasa ramai. Namun kalau kubur, yang nggak ada kuburan walinya biasa-biasa kosong. nggak ada wali-wali kata mereka. Oleh karena tujuan mereka sebenarnya adalah kuburannya bukan masjidnya. Sebenarnya adalah apa? Kuburan. Oleh karena sebagian ulama mengatakan membangun kuburan-kuburan dengan tempat-tempat yang tinggi untuk sebagai tempat ibadah merupakan bentuk saingan terhadap masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Merupakan bentuk saingan terhadap masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kenyataan yang menyedihkan ya ternyata mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah melarang untuk meninggikan kuburan dan melarang untuk beribadah di kuburan namun diselisihi oleh sebagian uh, pengikut dari mazhab syafi'i yang gemar beribadah di di kuburan dan mengagungkan penghuni kubur sampai diambil pasirnya dan macam-macamnya kita lanjutkan pada poin yang ketujuh yaitu tentang uh, ritual kebiasaan bertahlil atau tahlilan yang kita masukkan di sini tahlilan bukanlah maksudnya adalah mengucapkan la ilaha illallah. Karena mengucapkan la ilaha illallah adalah perkara yang harus diucapkan oleh setiap muslim. Tidak boleh diingkari barang siapa mengingkari la ilaha illallah maka dia bukan orang Islam, dia orang kafir. Tapi yang kita masukkan di sini adalah ritual acara kematian, walimahan kematian. Barang siapa yang sudah meninggal maka dibuatlah walimah hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000 dan kemudian eh, tahunan, tiap tahun haul Apakah hal ini dianjurkan dalam mazhab syafi'i? Maka kita perlu meneliti ya. Kita perlu meneliti apakah benar dianjurkan oleh mazhab syafi'i atau sebaliknya dilarang oleh mazhab syafi'i. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab fikih dari mazhab syafi'i, kita dapati hal ini dilarang atau dikatakan bid'ah yang mungkar atau dikatakan makruh atau dikatakan bid'ah yang tidak mustahab Inilah lafal-lafal yang termaktub dalam buku-buku fikih dari mazhab Syafi'i. Sebelumnya telah kita sepakati bahwasanya ritual seperti ini tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di zaman beliau banyak saudara-saudara beliau yang meninggal, anak-anak beliau meninggal semuanya. Di zaman beliau kecuali Fatimah. Fatimah radhiyallahu taala anha meninggal 6 bulan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya Abdullah, Al-Qasim, ya, semuanya ya kemudian Ruqayyah Ummu Kulthum Zainab ini putri-putri Nabi dan putra-putra Nabi semuanya meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak ada satu riwayat pun Nabi mentahlilkan mereka artinya maksudnya mentahlilkan mereka mengadakan acara hari pertama hari kedua hari ketiga hari ketujuh hari ke puluh, hari ke seratus, hari ke-1000 kemudian tahunan Nabi tidak pernah melakukannya Kemudian juga Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal dunia, istri yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak ada ritual seperti ini. Kemudian juga para sahabat, betapa banyak para sahabat yang meninggal dalam perang dalam peperangan, dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, dalam perang banyak dalam peperangan namun tidak ada acara ritual seperti ini sama sekali. Kemudian kita beranjak kepada zaman tabi'in. Juga tidak dikenal acara seperti ini zaman tabi'in. Kita beranjak kepada empat imam mazhab. Tidak diriwayatkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengadakan acara ritual seperti ini. Kemudian muncullah acara seperti ini, entah dimulai sejak zaman berapa, tapi muncullah acara seperti ini dan menjadi tradisi di di masyarakat kita. Oleh karenanya, kita katakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, dalam mengurusi orang jenazah, dalam mengurusi orang mati, dalam mengurusi jenazah, maka kita berusaha mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tidak melakukan acara seperti ini, maka petunjuk Nabi lebih mulia. Karena Nabi mengatakan wa khairul huda sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ingat kaidah yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik mengatakan dalam kaidah yang sangat masyhur beliau mengatakan Famalam yakun yauma idin dinan falan yakunal yauma dina. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Kenapa? Karena agama telah sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka kata Imam Malik, apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Kenapa? Di zaman Nabi agama sudah sempurna. Di zaman Nabi agama sudah sempurna. Kalau ternyata di zaman sekarang ada suatu perkara yang dianggap agama, ternyata di zaman Nabi bukan agama, berarti zaman Nabi dulu agamanya belum sempurna. Sehingga harus disempurnakan dengan ajaran baru yang muncul belakangan. Oleh karena saya katakan di antara konsekuensi dari pelaku-pelaku bid'ah, orang-orang yang buat ritual-ritual bid'ah, melazimkan bahwasanya agama Islam tidak sempurna. Agama Islam tidak sempurna. Kapan agama itu sempurna? Karena berarti ada agama yang tidak diketahui baru muncul belakangan. Berarti belum sempurna. Padahal Nabi telah menjelaskan semua perkara yang mendekatkan kepada surga telah aku jelaskan dan seluruh perkara yang menjauhkan dari neraka telah aku jelaskan. Agama telah sempurna. Tidak perlu ditambah-tambah lagi. Sudah sempurna. Dan kelaziman dari adanya bid'ah-bid'ah ritual-ritual agama yang baru melazimkan agama Islam tidak sempurna. Kapan sempurnanya agama tersebut? Sampai muncul pembuat bid, pembuat bid'ah yang terakhir. Sampai muncul kreator yang terakhir itulah baru agama sempurna. Muncul ahlul bid'ah yang baru belum sempurna juga karena masih ada muncul yang lain lagi. Terus kapan sempurna sampai muncul alul bid'ah yang terakhir, bukan nabi yang terakhir tapi alul bid'ah yang apa? Yang terakhir, bikin kreasi terakhir baru agama apa? Sempurna. Ini kelaziman dari masalah bid'ah. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang masalah ini, eh, kita membahas tentang masalah adakah bid'ah hasanah dalam agama? Adakah bid'ah hasanah dalam agama? Para hadirin rahmati Subhanahu wa taala. Ya. Dalil-dalil menunjukkan tidak ada bid'ah hasanah dalam agama. Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Seluruh bid'ah adalah sesat. Tanpa ada pengecualian. Wa kullu dhalalatin finnar dan setiap kesesatan di neraka. Namun memang benar kita dapati kenyataannya ada pernyataan dari sebagian ulama, terutama ulama Syafi'iyah yang menyatakan adanya bid'ah hasanah. Seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dinukil oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Tahdhibul Asma wal Lughat ya. Demikian juga dinukil uh, dalam kitab-kitab yang lain seperti dalam Al-Hilyah ya dari Abu Nuaim ya. Di mana Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwasanya al bid'ah bid'atan. Bid'ah ada dua. Ada bid'ah yang mazmumah, bid'ah yang tercela dan ada bid'ah yang mamduhah, bid'ah yang diterpuji. Adapun bid'ah yang terpuji adalah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma' para ulama. Adapun bid'ah yang tercela adalah yang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma' para ulama. Demikian juga kita dapati perkataan tentang pembagian bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah dari perkataan uh, Al-Iz bin Abdissalam dalam kitabnya uh, Ahkam fi Masalihil Anam. Beliau menyebutkan juga bid'ah bukan cuma dua, ada lima. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubah, ada yang bid'ah yang makruh dan ada bid'ah yang haram. Dan ini juga diikuti oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Bahwasanya bid'ah terbagi menjadi bukan cuma bid'ah dolalah tapi ada bid'ah yang macam-macamnya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kenapa para ulama syafi'iyah seperti tadi Imam Syafi'i, Ibn Abdissalam, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah, bagi bid'ah lebih dari satu, bukan cuma bid'ah dhulalah. Sementara Nabi SAW mengatakan bid'ah cuma satu. Hal ini berangkat dari definisi bid'ah sendiri menurut mereka. Kebanyakan para ulama atau banyak ulama syafi'i yang memandang namanya bid'ah adalah suatu perkara agama yang muncul setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua perkara agama yang muncul setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan dengan apa? Bid bid'ah. Terlepas dia merupakan ritual ibadah yang baru ataukah dia merupakan sarana dalam beribadah. Karena memang ada perkara-perkara agama yang muncul setelah wafatnya Nabi yang tidak ada di zaman Nabi. Contohnya, perkara-perkara agama tersebut contohnya apa? Contohnya mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Di zaman Nabi tidak ada. Di zaman Nabi SAW, mushaf tidak dikumpulkan. Sehingga tatkala Abu Bakar diberi ide untuk mengumpulkan mushaf, Abu Bakar tidak langsung melakukan. Dia ragu, dia mengatakan, bagaimana saya mau mengumpulkan Al-Quran sementara Nabi dahulu tidak mengumpulkan Al-Quran. Lihat di sini Abu Bakar tidak langsung semangat mengumpulkan Al-Quran, dia saja ragu. Padahal ini perkara baik tanpa diragukan. Menjadikan Al-Quran dalam satu apa? Dalam satu kumpulan. Namun kalau kita perhatikan, pengumpulan Al-Quran dalam satu buku, itu bukanlah ritual ibadah, bukan. Tapi dia adalah sarana untuk beribadah. Kita disuruh baca Quran atau tidak? Disuruh baca Quran. Agar memudahkan kita mempelajari Al-Quran, maka sebaiknya Al-Quran dikumpulkan dalam satu buku. Di zaman Nabi kenapa tidak dilakukan kodifikasi Al-Quran dikumpulkan dalam satu buku? Karena banyak sebab. Di antaranya Al-Quran belum turun secara sempurna. Al-Quran akan turun tahap demi tahap. Kemudian Al-Quran terjadi nasik dan mansuh. Kalau dikodifikasikan ternyata terjadi perubahan kan repot. Oleh karenanya ada nasik, ada apa? Mansuh, ada perubahan dalam Al-Quran. Sehingga di zaman Nabi tidak tidak di tidak dikumpulkan menjadi satu. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, maka Al-Quran sudah lengkap. Maka timbullah ide untuk mengumpulkan Al-Quran dan mengumpulkan Al-Quran menjadi satu buku itu bukanlah ritual ibadah, tapi dia sarana untuk beribadah. Beda kalau kita bikin misalnya sholat baru, sholat apa misalnya, ini ritual, kita bikin ritual baru. Contohnya lagi perkara agama yang muncul setelah Nabi SAW seperti adanya ilmu nahu dan saraf. Di zaman Nabi tidak ada ilmu nahu dan saraf. Di zaman para sahabat tidak ada ilmu nahu dan saraf. Kenapa? Para sahabat semua pakar bahasa Arab dan belajar ilmu nahu dan sorab adalah bagian dari agama. Namun setelah Nabi SAW meninggal dunia dan kemudian orang-orang mulai tidak paham tentang bahasa Arab, maka dibuatlah kaedah-kaedah tentang bahasa Arab. Yang ini berkaitan dengan agama. Namun dia bukan ritual ibadah, dia sarana untuk memahami bahasa apa? Arab. Contohnya lagi ilmu jarah wa ta'dil. Apa itu ilmu jarah wa ta'dil? Adalah ilmu yang untuk mengukur kredibilitas para rawi Rawi ini berhak untuk diterima riwayatnya atau tidak? Bagaimana kredibilitasnya? Dia soduk? apakah dia siko, apakah dia kazab, apakah dia dhaif? Ini namanya ilmu jarah wa ta'dil. Di zaman Nabi dan di zaman para sahabat tidak perlu ilmu jarah wa ta'dil, tidak perlu. Karena para sahabat semuanya siko dan mereka langsung dengar hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak perlu ilmu ini. Kenapa ilmu ini muncul belakangan? Tak kalah hadis diriwayatkan oleh para perawi-perawi yang harus dicek kredibilitas para rawi ini. Kalau rawi ini tidak benar maka hadisnya palsu atau hadisnya doif. Ingat, ilmu jarawat wa ta'dil bukan ritual ibadah. Tetapi dia merupakan sarana untuk mengenal hadis sahih atau ti tidak. Paham atau tidak di sini? Muncul lagi pembuatan pondok-pondok. Di zaman Nabi tidak ada pondok-pondok. Orang belajar di mana? Di masjid-masjid. Dakwah di mana-mana. Belakangan muncullah para ulama membuat pondok-pondok dalam rangka untuk mudah belajar. Pondok sendiri itu bukan ritual ibadah, bukan. Dia hanya sekedar sarana untuk bisa apa belajar dengan dengan baik. Perkara-perkara ini yang saya sebutkan mengkodifikasikan Al-Qur'an, ilmu jarah wa ta'dil, ilmu nahu dan sorof, ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih juga tidak ada di zaman Nabi. Karena ilmu usul fikih adalah ilmu yang mempelajari penunjukan kalimat-kalimat. Penunjukan fi'il-fi'il ini menunjukkan wajib atau sunnah atau tidak. Ini namanya ilmu usul fikih kembali kepada pengetahuan tentang bahasa Arab. Para sahabat tidak perlu ilmu usul fikih karena mereka mahir dalam bahasa Arab. Ilmu usul hadis juga tidak perlu ilmu usul hadis karena para sahabat langsung terima hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua perkara agama. Mengkodifikasi Al-Quran, ilmu jarawat wa ta'dil, ilmu nahu dan saraf, ilmu usul fikih. Kemudian ilmu usul hadis, mustalah hadis. Kemudian buat pondok-pondok, membuat jembatan-jembatan. Ini semua dikatakan sebagai bid'ah hasanah menurut istilahnya para ulama Syafi'iyah. Mereka harus menamakan ini bid'ah. Kenapa? Karena ini perkara agama. Saya katakan tadi, definisi mereka namanya bid'ah adalah suatu perkara agama yang muncul setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dan ini bukan ini semua perkara agama. Sehingga mereka harus mengatakan ini bid'ah apa? Hasanah. Sehingga mereka harus mengatakan bid'ah terbagi menjadi dua. Karena kalau mereka mengatakan bid'ah cuma satu, ini bagaimana nasibnya? Mengkodifisikan Al-Quran, ilmu jarah wa ta'dil, sehingga mereka punya istilah sendiri, mereka mengatakan ini sebagai bid'ah hasanah. Oleh karenanya para ikhwan kalau kita berdialog dengan orang-orang uh, yang mengaku sebagai ahlu sunnah, kita katakan, coba nukilkan perkataan Imam Nawawi yang mengatakan bid'ah ada dua, bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah. Coba perkatakan perkataan Ibnu uh, Al-Iz bin Abdi Salam dalam kitabnya Qaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Tatkala dia menyebutkan bid'ah ada lima. Lihat contoh-contoh yang dia buat. Contoh-contoh yang dia buat adalah perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Bikin pondok, bikin jembatan, ilmu usul fikih, ilmu jarawa ta'dil, mereka tidak menyebutkan ritual-ritual ibadah. Sementara kalau menurut istilah para ulama yang lain seperti Al-Syatibi dan ini yang kita ikuti, bahwasanya yang dimaksud dengan bid'ah bid'ah semuanya sesat adalah bid'ah yang berkaitan dengan ritual. Bukan yang berkaitan dengan apa? Sarana. Paham maksud saya? Oleh karena sebenarnya khilaf antara kita dengan istilahnya Imam Nawawi dengan istilahnya Al-Iz bin Abdi Salam adalah khilaf yang sekedar lafal saja bukan maknawi. Kenapa? Karena kita dan beliau sepakat ini semua perkara yang baik. Hanya saja kita menamakan dengan masalah mursalah, sementara ulama Syafi'iyah menamakan perkara-perkara tadi, ilmu jarawat wa ta'dil, ilmu usul fikih dinamakan dengan bid'ah hasanah. Paham? Oleh karena jangan terpedaya tatkala mereka mengatakan ulama Syafi'iyah membagi bid'ah menjadi dua. Kita bilang kita sepakat dengan Anda. Tapi apa maksud mereka dengan bid'ah hasanah? Oleh karena ya, para hadirin, kalau antum baca perkataan Imam Nawawi dalam masalah bid'ah, beliau kenceng. Contohnya beliau menyatakan bahwasanya salat rogoib yaitu salat sunnah yang dikerjakan di malam Jumat pertama di bulan Rojab. Salat enam rakaat antara maghrib dan isya. Beliau mengatakan bid'ah qabihah mungkarah adalah bid'ah yang buruk dan bid'ah yang mungkar. Apa salahnya salat rogoib? Cuma salat enam rakaat antara maghrib dan isya. Kenapa diingkari oleh Imam Nawawi? Karena ini ritual. Karena ini apa adalah ritual. Kalau kita sama tanya mereka, kenapa diingkari? Coba kenapa Imam Nawawi mengingkari? Mereka tidak akan bisa jawab. Karena karena ini apa salahnya seorang sholat antara maghrib dengan isya enam rakaat? Apa salahnya? Enggak ada salahnya. Namun kenapa diingkari oleh Imam Nawawi? Karena ini merupakan ritual baru yang tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya, asalnya seorang boleh sholat antara maghrib dengan isya meskipun 100 rakaat. Asalnya boleh. Kita boleh sholat mutlak Salat mutlak boleh kita kerjakan kapan saja. Dari isya sampai subuh kita boleh salat seribu rakaat juga kalau mampu silakan. Dari maghrib sampai isya mau salat seratus rakaat juga boleh. Namanya salat mutlak. Dari duhur sampai asar mau salat seribu rakaat silakan. Namanya salat mutlak. Tetapi kenapa tatkala Imam Nawawi mengingkari? Karena dikhususkan menjadi ritual khusus yang namanya salat rogoib yang ada pahalanya demikian dan demikian. Maka tatkala dikhususkan menjadi suatu ritual diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullah. Di antara bid'ah yang diingkari oleh Imam Nawawi juga adalah salat nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban adalah malam yang mulia, disebutkan dalam dalil-dalil dalam dalil-dalil yang sahih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Dan asalnya orang malam nisfu Sya'ban boleh salat terserah berapa rakaat. Mau salat malam berapa rakaat. Namun dibuatlah ritual baru namanya salat nisfu Sya'ban yang rakaatnya jumlahnya 100. Tatkala timbul ritual baru seperti ini diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kita tanya, kenapa Imam Nawawi? Apa salahnya sholat 100 rakaat? Kalau berdasarkan kaidahnya orang-orang yang tukang buat bid'ah. Kalau kita ingkari, kenapa kau bikin acara acara sholat ini? Apa salahnya saya sholat kok dilarang? Ya kenapa Imam Nawawi melarang sholat ro rogoib? Tanya sama dia, kenapa dilarang? Apa salahnya sholat rogoib? Apa salahnya sholat malam nisfu syaban 100 rakaat? Apa salahnya? Kenapa Imam Nawawi mengingkari? Demikian juga Imam, Imam Nawawi rahimahullah mengingkari tatkala orang-orang mengantar jenazah sambil baca Quran. Diingkari oleh Imam Nawawi. Kenapa? Karena tidak ada contohnya. Karena ritual, jadi ritual. Oleh karena saya katakan, yang kita katakan dengan bid'ah semuanya sesat adalah berkaitan dengan ritual. Tidak boleh ada ritual baru selama ritual tersebut tidak ada di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun yang berkaitan dengan sarana beribadah seperti mikrofon, seperti buku-buku, ini bebas-bebas saja. -bebas ini semua sarana seperti tadi, ilmu jarah wa ta'dil, misalnya televisi. Karena mereka sering mengatakan, kalau kalian mengatakan seluruh bid'ah adalah sesat, kalau gitu jangan dakwah lewat televisi." Ya ini gimana ini? Susah. Kalau gitu jangan naik pesawat katanya. Waduh, repot juga ini. Ini enggak nyambung kita mau debat sama orang seperti ini enggak nyambung. Tampilkanlah perkata Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi sering seperti ini. Antum lihat, antum bacalah seperti saya baru-baru baca ini buku-buku misalnya Kifayatul Akhyar. Imam Nawawi sering mengingkari pendapat sebagian ulama Syafi'iyah dengan mengatakan ini bid'ah tidak ada contohnya dalilnya dhaif, dalilnya tidak sahih. Oleh karena dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dan Al-Is bin Abdi Salam adalah bukan masalah ritual beribadah, tapi masalah sarana-sarana yang mengantarkan kepada kemudahan untuk beribadah. Seperti buat pondok, sebuah jembatan, kemudian seperti ilmu jarah ta'dil dan lain-lainnya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama syafi'iyah membuat kaedah Al-asal fil ibadah tawakuf. Dan ini kaidah yang disebut oleh para ulama Syafi'i termasuk Ibnu Hajar rahimahullah. Asal dalam masalah ibadah adalah berhenti, tidak boleh orang bikin kreasi. Sampai ada dalil yang menunjukkan itu ibadah. Ini maksudnya dalam ritual. Maksudnya apa dalam ibadah apa? Ritual. Tidak boleh seorang buat ritual kecuali ada dalilnya. Namun sama teman saudara-saudara kita yang suka buat bid'ah seakan-akan dibalik. Asalnya buat ibadah bebas sampai ada dalil yang melarangnya. Mereka balik. Makanya kalau kita mengatakan ini tidak boleh, kata mereka, mana dalilnya tidak boleh? Oh, repot juga kalau seperti itu. Mereka balik. Padahal para ulama Syafi'i telah menyebutkan asal antum lihat Imam Imam nanti kita akan sebutkan bagaimana Al Imam Syafi'i rahimahullah tatkala dia mengatakan semua amalan yang dikirim kepada mayat tidak sampai kecuali tiga perkara. Kenapa? Karena ada dalilnya. Seperti haji, umrah dan doa. Haji pun kata beliau haji dan umrah hanya yang wajib, yang tidak wajib tidak boleh. Tidak boleh kita menghajikan sunnah buat ibu kita. Ibu kita sudah pernah haji, tidak boleh kita hajikan sunnah. Kenapa? Karena dalil-dalil yang datang hanyalah berkaitan dengan haji yang wajib. Artinya Imam Syafi'i berpegang teguh dengan apa? Dalil. Dia tidak bebas-bebas kemudian buat apa? Membuat ritual-ritual tidak. Bahkan dalam masalah haji yang ijma ulama boleh seorang menghajikan orang lain kata Imam Syafi'i ini ada khilaf. Tapi Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh seorang menghajikan orang lain kecuali haji yang wa yang wajib. Kenapa? Karena dalil yang datang tentang yang wajib saja. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu eh, wa taala, dari sini kita paham bahwasanya yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh para ulama Syafi'iyah bukanlah membuat ritual-ritual ibadah sebebas-bebasnya. Tidak boleh. Ya. Tetapi maksud mereka adalah sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada ibadah dengan cara yang yang baik. Kalau kita balik kaidah, karena saya sebutin tadi kaidah ulama Syafi'iyah, asal dalam membuat ritual adalah tawakuf sampai ada dalil. Tidak boleh seorang berbuat ibadah kecuali ada dalilnya. Kalau nggak dalilnya berhenti. Ini dibalik oleh saudara-saudara kita asal dalam beribadah boleh sampai ada dalil yang memboleh, melarangnya. Ini ngaco seperti ini. Akhirnya timbul kreasi-kreasi yang aneh-aneh. Kreasi yang saya yang sering temukan, yang sering saya temukan, contohnya adalah kreasi sholat dua rakaat setelah sa'i. Ini dilakukan oleh sebagian jemaah Indonesia. Tidak tahu namanya umroh. Umroh adalah tawaf. Setelah tawaf, sholat dua rakaat setelah tawaf. Setelah tawaf, sholat dua rakaat, kemudian sa'i. Setelah sa'i, tahalul, selesai umroh. Sebagian orang setelah sa'i dia sholat lagi dua rakaat. Coba kalau kita kita larang gimana cara melarangnya? Coba sekarang saya berperan sebagai orang-orang yang suka membuat bid'ah. Antum gimana larang saya? Antum coba, Mas, kenapa sholat dua rakaat setelah sa'i? Emang dilarang sholat? Apa salahnya saya sholat? Gimana cara antum melarang? Tidak ada jalan lain antum melarang kecuali antum mengatakan saya katakan tidak ada jalan lain antum melarang kecuali antum mengatakan ritual ini tidak ada di zaman Nabi itu saja. Selain itu antum nggak akan bisa menang. Dia akan bilang apa salahnya saya sholat kok dilarang? Saya sholat di masjid Haram. Kesempatan sholat di masjid Haram pahalanya berlipat ganda. Apa salahnya saya? Kan sholat dua rakaat setelah tawaf juga bagus. Kenapa tidak boleh sholat dua rakaat setelah sa'i? Repot. Antum nggak bisa bantah dia. Karena dia punya kaidah asal dalam beribadah bebas-bebas saja sampai ada larangan. Namun ini adalah merubah syariat Nabi. Syariat Nabi tawaf sudah sempurna. Tawaf, dua rakaat setelah tawaf, sa'i selesai. Kenapa ente tambah dengan dua rakaat setelah sa'i? Nanti datang yang lain, oh saya mau lebih keren, enam rakaat setelah sa'i. Antum gimana cara melarangnya? Gimana cara antum? Antum nggak mungkin bisa melarang kecuali antum mengatakan ritual ini tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Sampai saya ditanya, Ustadz bagaimana hukum solat birul walidain? Subhanallah. Ini solat baru lagi, ritual baru. solat birul walidain. Saya bilang lama-lama nanti ada solat poligami. <laughs> ya, karena orang buat ritual terus, namanya kreasi tidak akan pernah habis. Namanya kreasi tidak akan pernah habis. Oleh karenanya, Syekh Albani rahimahullah pernah memberi contoh, seandainya ada orang datang buat kreasi, solat berjamaah itu bagus, solat tahiyatul masjid itu juga bagus. Timbullah dia buat ide bagaimana kalau kita bikin ritual sholat tahiyatul masjid berjamaah. Gimana cara untuk melarang coba? Gimana cara melarang? Tidak ada cara lain kecuali untuk mengatakan ini ritual tidak ada di zaman Nabi. Sebagian perkataan Imam Malik, "Faman lam yakun yauma idin dinan, falan yakunal yauma dina." Apa yang di zaman Nabi bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Karena kalau kita tidak membatasi ini, orang akan banyak dan bid'ah-bid'ah yang muncul itu gara-gara seperti ini. Makanya saya katakan orang-orang yang suka melakukan bid'ah mereka tidak akan bisa membantah Syiah. Tatkala Syiah bikin bid'ah misalnya bid'ah uh, hari Asyura dengan mukul mukulkan tubuh mereka sehingga berdarah. Kalau kita tanya kenapa kalian melakukan demikian? Di zaman Nabi tidak ada jelas. Dan muncul setelah Husain meninggal dunia. Kenapa kalian bikin demikian? Untuk merasakan kepedihan yang dirasakan oleh Husain. Niatnya bagus atau tidak? Antum tidak mungkin bisa mengingkari kalau antum asalnya sama dengan mereka beribadah sebebas-bebasnya kecuali ada dalil yang melarang. Jadi mereka yang bikin bid'ah terserah mereka, tidak bisa antum melarang. Tapi tidak demikian para ulama. Para ulama mereka terikat dengan dalil. Mereka tidak membuat ritual-ritual kecuali ada dalilnya. Kecuali ada dalilnya. Dan kita lihat sebagian bahkan sebagian ulama Syafi'i yang misalnya membuat ada aturan-aturan dalam beribadah, mereka bersandar kepada hadis yang lemah ya. Artinya mereka bagaimanapun terkadang ada dalilnya. Artinya mereka bukan asal membuat ibadah tanpa ada dalil, meskipun terkadang dalilnya apa? lemah. Contohnya seperti dalam kutub-kutub Syafi'iyah, mereka sebutkan disunahkan untuk berdoa setiap kali berwudu. Jadi setiap cuci tangan ada doanya, berkumur-kumur ada doanya, kemudian mengusap kepala ada doanya. Ternyata berdasarkan hadis yang lemah. Dibantah oleh Imam Nawawi ini hadisnya lemah, tidak ini bukan tidak disunahkan. Kenapa? Dalilnya lemah. Artinya mereka berusaha tetap membuat ritual tetap aja ada dalilnya meskipun sohay ataupun lemah. Bukan bebas-bebas membuat apa? ibadah. Dari sini para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala kita paham bahwasanya bid'ah semuanya sesat kalau maknanya ritual. Tetapi kalau maknanya perkara agama, maka sebagaimana perkataan ulama syafi'iyah, ada perkara-perkara agama yang baru, yang dia baik. Contohnya seperti tadi ilmu jarawat ta'dil, mengkodifikasikan Al-Quran, kemudian dan yang lain-lainnya. Yang menakjubkan para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala bagaimana kehati-hatian para sahabat. Lihat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tatkala diberikan ide kepada dia untuk mengumpulkan Al-Qur'an dan ini jelas-jelas baik. Abu Bakar tidak langsung melakukan. Kenapa? Bagaimana saya melakukan kata dia, bagaimana saya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi? Dia merasa berat. Padahal ini bukan ritual. Padahal ini hanya mengumpulkan suhuf, mengumpulkan apa? lembaran-lembaran yang sudah ada. Abu Bakar tidak ada yang dilakukan kecuali lembaran-lembarannya sudah ada cuma dikumpulkan saja. Untuk mengumpulkan saja Abu Bakar berhenti dulu, mikir lama. Padahal ini perkara yang jelas-jelas boleh. Tidak sebagian sebagian orang nekat bikin bid'ah, bikin bid'ah, bikin bid'ah, bikin bid'ah artinya nah ini timbul bermacam-macam ibadah yang aneh-aneh ya yang tidak dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena kalau kita kepada sahabat para sahabat mereka mengingkari bid'ah. Contohnya Ibnu Umar. Ibnu Umar dia menegur tatkala ada orang bersin. Bersin gimana? Acing ya, tergantung orangnya. Ah, acing ada acuh, ada macam-macam. Intinya dia bung atau <laughs> dia setelah bersin dia mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bertahmid alhamdulillah kemudian bersolawat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Solawat bagus atau tidak? Bagus. Solawat boleh enggak setiap saat? Boleh. Namun tatkala dikhususkan jadi ritual solawat setelah bersin ini jadi masalah. ditugur oleh Ibnu Umar. Tidak demikian Nabi mengajarkannya. ditugur oleh Ibnu Umar. Ini menunjukkan bid'ah. Nabi mengajarkan cuma apa? Alhamdulillah. Kenapa ente tambah dengan solawat? Apakah ajaran Nabi kurang sempurna sehingga harus ditambah dengan apa? Solawat. Diingkari oleh Ibnu Umar. Dan ini dibahas oleh Ibnu Hajar al-Asqalani al dalam Fathul Bari. Dia menyebutkan sebagaimana sebagian orang tatkala baca alhamdulillah, tatkala bersin dia alhamdulillah kemudian dia menyempurnakan surat Al-Fatihah.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 Hei Firanda, kenapa ente apa baca Quran tidak boleh? Saya kan antum nggak bisa bantah anak. Kecuali antum mengatakan ini tidak ada di zaman Nabi, itu aja jawabannya. Oleh karena saya katakan, ritual yang tidak ada di zaman Nabi adalah bid'ah itu jawaban yang paling inti dalam mengingkari bid'ah. Karena kalau antum tidak berpegang dengan itu, tidak ada yang bisa antum mengingkari. Saya baca Al-Fatihah selesai apa buruk? Al-Fatihah Masya Allah. Surat yang sangat mulia. Umul Kitab. Ya. Induknya Al-Quran. Asyifa. Banyak sekali faedah dari Al-Fatihah. Kenapa kamu larang saya baca Al-Fatihah? Antum nggak bisa jawab. Kita bilang bagaimana kalau kamu lanjutkan lagi dengan Al-Baqarah? Kan bagus. <laughs> Setelah bersin alhamdulillah rabbil alamin rahmanir alif lam mim dzalika kan terus terus terus. Kalau begitu caranya ikhwan akan ter, akan banyak bid'ah yang bermunculan. Kenapa diingkari oleh Ibnu Umar? Karena ini berkaitan dengan apa ritual. Ritual, paham? Asalnya orang baca Al-Fatihah kapan saja boleh, nggak jadi masalah. Asalnya orang bersolawat kapan saja boleh. Tetapi tatkala solawat dijadikan ritual, dipasangkan dengan doa setelah bersin makanya diingkari oleh Ibnu Umar. Demikian juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Radhiyallahu taala anhu, Abu Abdurrahman tatkala mengingkari orang-orang yang berzikir secara berjamaah, ya. Dibimbing oleh seorang halilu mi'ah, bertahlilah 100 kali rame-rame. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha satu suara paduan suara. Kemudian sabbihu mi'ah, bertasbih 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali. Ini juga diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena ini ritual yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ritual cara seperti ini. Cara beribadah dengan dikomando, kemudian paduan suara, berzikir dengan paduan suara, ya, ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Para hadirin mati oleh Subhanahu wa taala. Namun perlu saya ingatkan, setelah para ulama ya seperti uh, membicarakan tentang bid'ah. Namun ada sebagian ulama, namanya ulama tidak maksum, ada sebagian ulama yang bolehkan sebagian bid'ah. Seperti bid'ah maulid. Bid'ah maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Ada sebagian ulama yang mengingkari bid'ah, membolehkan khusus maulid dia bolehkan. Namun bukan berarti tatkala dia membolehkan maulid, dia membolehkan bid'ah secara keseluruhan tidak. Artinya kaidah dia tentang bid'ah tercela ada, namun dalam masalah maulid dia menganggap ini suatu kekhususan sehingga dibolehkan. Kenapa? Karena ada dalil-dalil yang menurut dia menunjukkan akan bolehnya maulid. Contoh ulama tersebut kalau tidak salah Ibnu Wadhah, Ibnu Wadhah punya buku atau Abu Syama saya lupa ada ulama yang yang punya buku tentang tentang mengingkari bid'ah. Isinya pengingkaran terhadap bid'ah seluruhnya namun maulid dia bolehkan. Contohnya seperti Ibnu Hajar Al-Haytami dia juga membolehkan bid'ah maulid. Contohnya seperti uh, Ibnu Hajar dan banyak ulama yang lain yang bolehkan maulid maulid Nabi. Namun bukan berarti tatkala mereka bolehkan satu maulid berarti mereka bolehkan seluruh apa? bid'ah. Kita mengatakan para ulama sekarang bersyihad dalam hal ini mereka bersyihad dan mereka bolehkan maulid karena mereka memandang ada dalil-dalil yang membolehkan akan hal tersebut. Oleh karenanya saya sering sampaikan dalam pengajian-pengajian saya, selama acara maulid dilakukan sebagaimana yang dianjurkan oleh para ulama, ya, seperti membacakan sirah Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian setelah itu uh, memberi sumbangan kepada fakir miskin maka kalau acaranya cuma sampai sebatas ini maka saya tidak bisa mengingkari karena saya katakan banyak ulama Syafi'i yang membolehkan tetapi kalau acaranya berlebihan daripada ini maka saya ingkari sebagaimana pengingkaran yang dilakukan oleh pendiri NU Hashim Ash'ari Hashim Ash'ari rahimahullah dalam kitabnya uh, eh, tambihatul wajibat liman yasna'ul maulid bil munkarat. Peringatan-peringatan yang wajib untuk diketahui terhadap orang-orang yang melakukan maulid dengan kemungkaran. Jadi Hashim ashari membolehkan maulid. Tetapi tatkala dia melihat acara maulid dilakukan dengan cara yang tidak benar, seperti dengan ada ikhtilat laki-laki dengan perempuan, ada musik-musikan, ada nyanyian-nyanyian, ada tabzir, ya. ada acara apa saya lupa disebut acara Eh, kayaknya acara drama-drama atau begitu ya. Ada ada tulisan saya masalah ini. Maka dia mengatakan ini acara yang mungkar, acara maulid yang mungkar. Kemudian dia sebutkan, kalau mau bermaulid maka bagaimana maulid yang dianjurkan oleh para ulama? Adalah sebagaimana dengan membaca apa? Sirah Nabi misalnya. Ini menambah iman kemudian ya. Meskipun kita berpendapat maulid tidak boleh secara mutlak. Namun kita katakan kalau ada yang mengadakan acara maulid sebagaimana anjuran para ulama, maka kita tidak ingkari Ya, artinya karena ini ada khilaf dalam masalah ini. Kalau acara maulidnya sebagaimana yang dianjurkan oleh para ulama. Adapun acara maulid seperti membuat patung-patungan, membuat pawai, ya. Kemudian acara maulidnya tiap hari, ya. Ini seperti ini bagaimana seperti ini? Ini tidak pernah diajarkan oleh para ulama. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, setelah kita mengerti tentang kenapa para ulama membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah karena itu berkaitan dengan eh, sarana dan bukan berkaitan dengan ritual, maka dari sini kita paham tidak boleh seorang membuat ritual-ritual ibadah kecuali ada dalilnya. Di antara ritual-ritual ibadah yang tidak ada dalilnya adalah ritual tahlilan. Ritual tahlilan. Kenapa harus hari ketiga? Kenapa harus hari ketujuh? Coba kita tanya, kenapa harus hari ketiga? Kenapa harus hari ketujuh? Kenapa harus hari ke-40? Kenapa harus hari ke-100? Kenapa harus hari ke seribu? Kenapa harus hari setiap 365 tahun eh, tiga, apa setahun sekali di acara seperti ini? Kenapa harus demikian? Dari mana dalilnya? Bukankah ini benar-benar suatu kreasi? Benar-benar suatu kreasi yang tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata ya, acara seperti ini seakan-akan menjadi wajib sekarang. Ini yang sangat lebih menyedihkan lagi, bukan hanya sunnah sekarang menjadi seakan-akan apa? Wajib. Sehingga kalau ada orang yang keluarganya meninggal dunia kemudian tidak diadakan acara seperti ini, maka dicela. Tapi dikatakan apakah kamu seperti mengubur, menguburkan seekor kucing? Baik, kita katakan Nabi SAW apakah menguburkan istrinya Khadijah, menguburkan anak-anaknya seperti mengubur kucing juga? Nabi tidak mengadakan acara tahlilan. Para sahabat pun demikian, para imam arba'ah. Tatkala mereka menguburkan saudara-saudara mereka, mereka tidak tahlilkan. Apakah mereka seperti mengubur kucing? Dan yang lebih parah adalah repotnya orang yang sedang di yang sedang terkena musibah, dia harus menyiapkan uang berapa untuk mengadakan acara tersebut. Uang berapa orang datang untuk makan, belum amplop ustadznya, susah, banyak. Sampai-sampai saya baca di internet bagaimana seorang yang dia mencuri kabel listrik demi untuk mentahlilkan istrinya. Kenapa kalau dia tidak adakan acara tahlilan dia malu dan ini sudah tradisi yang tidak mungkin ditinggalkan. Jadi hukumnya wajib. Hukumnya wajib, bukan lagi sunnah. Hukumnya apa? Wajib. Dari situ kita harus mengerti, apakah para ulama syafi'iyah mengwajibkan tahlilan, ataukah sebaliknya? Di sini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Para hadirin rahmati oleh subhanahu wa ta'ala, uh, coba buka halaman 188. 188. Sunnahnya, sunnahnya, seorang kalau ada yang terkena musibah, ada keluarganya meninggal dunia, maka sunnahnya adalah kita memberikan makanan kepada dia, kita membantu mereka. Membantu orang yang terkena musibah, bukan dia yang buat makanan buat kita. Karena dia terkena musibah. Dalam hadis kata Nabi SAW, Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum ma yushgiluhum. Buatlah kan, buatkanlah makanan bagi keluarga Ja'far. Kenapa? Karena telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Artinya ada musibah. Sehingga mereka bersedih. Namanya orang bersedih sulit tidak enak untuk bekerja. Oleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat yang buatkan makanan buat mereka. Ini sunnahnya demikian. Jadi orang terkena musibah kita datang kita kasih bantuan, entah makanan, entah kita kasih uang. Ya, bukan kita merepotkan dia untuk membuat makanan bagi kita. Al Imam Syafi'i rahimahullah berkata dalam kitabnya Al Um, beliau berkata, "Wa uhibbu li jiranil mayyit aw dhi qarabatihi an ya'malu li ahli al mayyit fi yaumi yamutu wa lailatihi ta'aman yushbi'uhum." Aku menyukai bagi tetangga-tetangga sang mayat, tetangga-tetangga orang terkena musibah atau kerabat-kerabatnya untuk membuat makanan bagi keluarga yang terkena musibah, makanan yang cukup untuk sehari semalam yang buat mereka bisa kenyang. Fa inna dzalika sunnah, karena ini merupakan sunnah. Sunnahnya demikian. Wa dzikrun karim dan penyebutan yang yang baik, yang mulia. Wa huwa min fi'li alil khair qablana wa ba'dana. Dan ini perbuatan orang-orang yang baik sebelum kami dan sesudah kami. Dalilnya apa kata Imam Syafi'i? Li'annahu lama ja'a na'yu Ja'far, tatkala datang berita kematian Ja'far, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ij'alu li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad ja'ahum amrun yushgiluhum." Buatlah buatkanlah makanan bagi keluarga Ja'far karena telah datang perkara yang buat mereka sibuk, yaitu mereka sedih karena terkena musibah. Dari sini Ternyata kita tahu sunnahnya bukan keluarga mayat yang buat makanan, bukan yang buat walimah, tapi kita yang kasih makanan buat mereka. Itu sunnahnya. Dan ini sunnah yang diusung atau disokong oleh para ulama syafi'iyah. Maka kita akan menukil perkataan para ulama syafi'iyah tentang masalah ini. Lihat halaman 189. Pertama adalah perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita tadi telah jelaskan berulang-ulang bagaimana manzilahnya, bagaimana kedudukan Imam Nawawi rahimahullah dalam madhab syafi'i. Kita nukilkan sebagai lama Syafi'iyah. Ya. Pertama perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Tadi kita telah jelaskan bagaimana manzilah Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah adalah disebut dengan muhakkikul madhab. Dialah peneliti madhab. Dialah yang paling mengetahui mana pendapat Syafi'iyah yang muktamad, yang jadi patokan dan mana yang bukan. Dan mana yang marjuh. Ini Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, qala ashabuna berkata para ulama Syafi'iyah Wa tukrahu ta'ziyatu ba'da thalathah. Dan dibenci ya, makruh dibenci takziah yaitu mengunjungi keluarga mayat setelah lewat tiga hari. Li'anna al-maqsudu minha, li'anna al-maqsuda minha taskinu qalbil musab karena maksud dari takziah adalah menenangkan hati orang terkena musibah. Wal ghalib sukunuhu ba'da thalatha. Dan biasanya orang kalau sudah lewat tiga hari, sudah tenang hatinya. Maka tidak perlu lagi untuk apa di? Takziah fala yujaddadu lahul huzn maka jangan diperbaharui lagi kesedihannya dia sudah lewat tiga hari dia sudah lupa hari ketujuh datang lagi sedih lagi apalagi perempuan yang gimana nggak sedih ingat lagi nangis lagi sudah lupa lagi 40 datang lagi bikin sedih lagi untuk menyiapkan hari ke-40 mungkin sebelum-sebelumnya sudah siapin makanan macam-macam sudah sedih aduh ayah kita ibu kita nangis-nangis ya ini memperbarui apa kesedihan ini yang ngomong begini siapa Imam Nawawi rahimahullah taala Hadza huwa sahih al-ma'ruf dan ini pendapat yang benar dan yang ma'ruf yang dikenal. Al-Imam Nawawi rahimahullah juga berkata, dia membantah pendapat di luar pendapat yang muktamad. Jadi saya katakan uh, jadi kalau kita lihat silsilah Imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, kemudian beliau punya murid-murid, murid-murid tatkala di Baghdad dan murid-murid tatkala di Mesir. Setelah itu generasi yang ketiga. Jadi Imam generasi pertama Imam Syafi'i, generasi kedua murid-muridnya langsung Generasi ketiga itu ulama Syafi'i yang setelah murid-muridnya Imam Syafi'i. Dan ini banyak di antaranya yang dikenal dengan al-ashab yaitu ulama-ulama besar madhab Syafi'i. Kemudian banyak ulama-ulama tersebut sampai muncul Ar-Rafi'i dan Nawawi. Ar-Rafi'i dan Nawawi adalah dua ulama madhab Syafi'i yang dia berusaha mengatur pendapat ulama Syafi'i yang bertebaran. Karena ulama-ulama besar madhab Syafi'i terkadang membuat pendapat ya ini ini terkadang khilaf di antara mereka maka Ar-Rafi dan Nawawi yang paling mengerti tentang mana pendapat yang muktamad yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian muncul Ibnu Hajar Al-Haitami yang menyempurnakan proyeknya Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam hal ini dia menukil pendapat Imamul Haramain Al-Juwaini, pendapat yang menyelisih pendapat yang muktamad. Tadi telah kita sebutkan pendapat yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i yaitu tidak boleh ziarah, tidak boleh takziah setelah lewat berapa hari? Tiga hari. Ini pendapat yang utama dalam madhab syafi'i. Ada pendapat yang lain dari ulama syafi'i. Contohnya pendapatnya Imamul Haramain. Namun dibantah oleh Imam Nawawi. Perhatikan. Wahaka, al, wahaka Imamul Haramain wajahan. Dan ini Allah alam bukan zahirnya pendapat Al-Juwaini tapi Al-Juwaini sedang menghikayatkan ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Wajahan itu satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Annahu la amada li ta'ziyah. Pendapat tersebut menyatakan tidak ada batasan dalam takziah. Mau berapa hari saja terserah. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari ketujuh, hari ke-20, hari ke-25, 20 terserah. Tidak ada batasannya. Bal yabqa ba'da thalathati ayyam wa in zaman. Dan terus ada waktu untuk takziah setelah tiga hari meskipun zamannya waktunya panjang. Li'annal ghard ad-du'a. Dan ini sering dijadikan dalil oleh orang-orang yang melakukan apa namanya melakukan uh, mau apa tahlilan. Karena kata dia tujuannya adalah berdoa. Wal ala sabar dan nasihat untuk agar bisa bersabar. Wa nahyu anil jaza dan larangan untuk meronta-ronta atau tidak bersabar. Wa dzalika yahsul ma'atuli zaman dan ini bisa dilakukan meskipun telah lewat zaman. Orang hari keempat, hari ke seribu, seribu lima ratus, hari ke seribu enam ratus, tetap aja kita bisa sabar, sabar ya. Bisa nyuruh orang apa? Sabar dan kita bisa mendoakan sang mayat. Ini pendapat dari suatu pendapat yang dinukilkan oleh Imamul Haramain. Wa bihadzal wajh qata Abu Abbas bin Al-Qas bitalkhis. Dan ada juga ulama yang menyebutkan pendapat seperti ini. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, wa angkaru alaihi al-Qaffal fi syarhi wa ghairihi min al-ashab wa ghairuhu min al-ashab. Dan pendapat ini diingkari oleh Al-Qaffal dalam syarahnya dan juga para ulama Syafi'iyah ulama besar syafi'i yang lainnya. Wal madhab kata Imam Nawawi. Dan pendapat yang benar dalam mazhab Syafi'i annahu yu'azza boleh ta'ziyah wala yu'azza ba'da thalatha dan tidak boleh ta'ziyah setelah tiga, tiga hari. Kalau kita bicara mazhab Syafi'i tidak boleh setelah tiga, tiga hari. Wa bihi al jumhur dan ini pendapat mayoritas ulama Syafi'i. Entah jumhur di sini maksudnya ini perkataan eh, ini dari buku Majmu' Syarh Muhadzab. Wallah alam apakah maksudnya jumhur mayoritas ulama seluruh mazhab atau mayoritas ulama mazhab Syafi'iyah? Jadi meskipun alasannya hanya untuk berdoa, dilarang dalam tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang jadi patokan adalah tidak boleh takziah setelah tiga hari. Radio Roja menebar cahaya sunnah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani.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 Nah, kita nukilkan kembali perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Tadi telah kita jelaskan bagaimana Al-Imam Nawawi rahimahullah ya membantah pendapat uh, yang dihikayatkan oleh Imamul Haramain tentang bolehnya takziah secara umum, tidak ada batasan. Dan ini baru berbicara tentang takziah, datang mendoakan, bukan bicara tentang masalah makanan, masalah ritual, bukan tapi hanya sekedar takziah saja terus-terusan itu dibantah padahal dalam rangka untuk mendoakan tetap dibantah oleh Imam Nawawi dan mengatakan pendapat yang muktamad pendapat yang dipilih oleh madhab Syafi'i setelah tiga hari maka tidak perlu takziah lagi karena akan memperbaharui kesedihan kita nukilkan lagi perkataan Imam Nawawi rahimahullah uh, dalam uh, kesempatan yang lain beliau berkata Wa ammal julusu li ta'ziyah fa nassa Syafi'i wal musannif dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Adapun duduk-duduk untuk takziah, maka Al-Imam Syafi'i menaskan dan juga Al-Musannif itu Syirazi ya, eh, penulis kitab Al-Muhadzab wasairul ashab dan seluruh ulama besar mazhab Syafi'iyah ala karahatihi akan makruhnya hal ini. Qalu kemudian mereka berkata yakni الجلوس لها أن an أن an أهل ahlul في بيت فيقصدهم من أراد التأزية. Mereka mengatakan yang dilarang untuk duduk-duduk untuk takziah maksudnya adalah yaitu keluarga mayit berkumpul duduk-duduk di rumah kematian agar menanti orang-orang berdatangan. Ini duduk-duduk seperti ini dilarang dalam madhab Syafi'i. Bahkan kata Imam Nawawi ini perkataan Imam Syafi'i perkataan Syirazi penulis kitab Al-Muhadzab dan seluruh ulama besar Syafi'iyah menyatakan duduk-duduk dalam rangka menyambut tamu ini dilarang duduk seperti ini. Kalau seharusnya bagaimana yang dilakukan? Bal yang bagi an yansarifu fi hawaijihim faman sadafahum azzahum. Wala farqa bainar rijal wan nisa fi karahati fi karahati julusu ilaha. Tapi yang harusnya dilakukan adalah mereka setelah datang mereka pergi pergi melanjutkan urusan-urusan hajat-hajat mereka. Siapa yang kebetulan ketemu didoakan. Jadi bukan sengaja duduk kumpul-kumpul. Artinya dalam masalah ini madhab syafi'i agak agak keras dalam masalah agak tegas. Bahkan sekedar kumpul-kumpul aja untuk duduk-duduk menanti kedatangan para tamu dalam rangka seperti ada acara dilarang. Kata mereka datang, kemudian beri takziah, kemudian pergi. Lanjutkan ke kebutuhan-kebutuhan dan hajat-hajat. Kalau ketemu orang beri takziah, bukan sekedar bukan sengaja untuk berkumpul-kumpul. Kemudian beliau juga berkata, dia menukil perkataan Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab Al-Um, qala Syafi'i fil Um, berkata Imam Syafi'i fil Um, wa akrahu al-ma'athim wal al-ma'atim dan aku benci dengan al-ma'atim. Apa itu al-ma'atim? Wahia al-jama'ah, yaitu berkumpul-kumpul. Wa illam yakun lahum buka meskipun tidak menangis. Imam Syafi'i membenci orang-orang setelah tiga hari berkumpul-kumpul di rumah kematian meskipun tidak ada tangisan. Fa inna dzalika yujadidul huzn. Karena kumpul-kumpul itu sudah memperbaharui apa? kesedihan meskipun tidak sampai menangis. Wa yukalliful mu'nah ala ma madha fihi minal athar dan juga membebani. Ini perkataan Imam Syafi'i lihat. Imam Syafi'i menyebutkan kenapa larangan takziah setelah tiga hari kumpul-kumpul beliau disebutkan di antara perkara-perkara yang menyebabkan tidak diperbolehkan pertama yujadidul huzn memperbaharui kesedihan kesedihan meskipun tidak sampai tangisan yang kedua membebani orang yang kematian, keluarga yang kematian sebagaimana telah lalu asar yaitu seharusnya sebaliknya kita yang membantu bukan keluarga mayat yang repot. Wa hadza lafzuhu fil um. Ini pendapat Imam Syafi'i dalam ulum. Wa taba'ahu al ashab alaihi dan pendapat al Imam Syafi'i diikuti oleh para ulama besar mazhab Syafi'iyah. Wastadalla lahu al musannifu ghairuhu bidalilin akhar. Imam Nawawi menyebutkan pendalilan yang lain. Jadi al Imam Syafi'i melarang kumpul-kumpul dengan dua dalil. Pertama, memperbaharui kesedihan dan yang kedua membebani keluarga mayat. Kata Imam Nawawi, Ashirazi dan para ulama yang lain punya dalil yang ketiga untuk melarang hal ini. Apa dalilnya? Wa huwa annahu muhdas. Karena ini perkara baru. Ini bid'ah. Jadi tiga dalil yang disebutkan larang, dilarangannya berkumpul-kumpul, dilarangnya berkumpul-kumpul di keluarga mayat setelah tiga hari adalah memperbaharui kematian, memperbaharui kesedihan, kemudian yang kedua merepotkan keluarga mayat, yang ketiga ini perkara bid'ah. Dalam bukunya yang lain atau dalam kesempatan yang lain, Al-Imam Nawawi rahimahullah juga berkata, "Qala sahibu Syamil wa ghairuhu." Berkata penulis kitab Syamil dan yang lainnya, "Wa amma islahu ahli al-mayyit ta'aman wa jam'an nasi alaihi falam yunqal fihi syai'." Adapun keluarga mayat membuat makanan dan mengumpulkan orang-orang untuk makan makanan tersebut, maka tidak diriwayatkan sama sekali adanya dalil. huwa bid'atun ghairu mustahabbah. Dan ini bid'ah yang tidak disunahkan. Ini jelas, perkaranya jelas. Benar-benar masalah apa? Tahlilan. Ini di luar ritual 3, 4, eh, 3, 7. Ini sekedar apa? Ngumpul-ngumpul beri makanan. Mereka tidak mengenal ritual 3, 7, 40, 100, ribu ini tidak dikenal oleh Imam Nawawi. Sehingga mereka tidak bahas ritual hari-hari tersebut. Mereka hanya membahas tentang kumpul-kumpul buat makanan ini semua tidak ada dalam mazhab Syafi'i. Wa hadza kalamu sahibu Syamil. Kata Imam Nawawi inilah perkataan penulis kitab Syamil. Wa yustadallu li hadza maka Imam Syafi'i uh, Imam Nawawi menyebutkan dalil akan hal ini bahwasanya membuat makanan, mengumpulkan orang untuk makanan tersebut perkara yang bid'ah dan tidak disunahkan. Dalilnya adalah hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Imam Nawawi dalilnya hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala beliau berkata kunna na'udul ijtima' ila ahlil mayyit wa sani'ati ta'am ba'da dafnihi minan niyahah. Kami memandang, kami para sahabat, Jarir bin Abdullah dan para sahabat memandang berkumpul-kumpul di keluarga mayat dan membuat makanan setelah mayat dikuburkan termasuk niyahah, termasuk bentuk meratapi dan kita tahu niyahah hukumnya haram. Rawahu Ahmad bin Hambal wa Ibnu Majah bi isnadin sahih. Kata Imam Nawawi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam musnadnya dan Ibnu Majah dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Sudah jelas kalau begitu demikianlah ulama uh, Syafi'iyah memandang bahwasanya perkara perkara berkumpul-kumpul eh, setelah tiga hari kemudian membuat makanan semua perkara yang tidak dianjurkan. Kenapa? Karena timbul illah yang banyak. Pertama yujadilul husn, memperbarui kesedihan. Yang kedua, e, kata Imam Syafi'i karena ini membuat beban bagi keluarga mayat. Dan ini benar-benar beban, benar-benar beban. Yang ketiga adalah muhdas, perkara yang baru. Ya, yang keempat tidak ada dalilnya, perkataan Syahibus Syamil. Ya. Dan ter, yang kelima termasuk niyahah kata Imam Nawawi rahimahullah sebagaimana hadis Jarir bin Abdullah. Niyahah merupakan bentuk meratapi mayat. Oleh karenanya banyak ilah yang menyebabkan, banyak sebab yang menyebabkan acara seperti ini dilarang. Belum lagi kalau kita lihat acara 3, 7, 40, 100 ribu, ini mereka sedang tidak bahas karena di zaman mereka tidak ada acara seperti ini. 3, 7, 40, 100 ribu dan tiap tahun. Dari sini jelas bahwasanya acara tahlilan bukanlah dari mazhab syafi'i, bahkan sebaliknya mazhab syafi'i mengingkari akan hal ini. Kemudian saya nukilkan juga e, dari buku Hasya I'anatu Talibin Ad-Dimyati ya, menyebutkan tentang fatwa-fatwa para ulama ya saya bacakan terjemahannya saja ya. Apakah pendapat para mufti yang mulia di tanah haram semoga Allah senantiasa menjadikan mereka bermanfaat bagi manusia sepanjang hari. Ini di Mekah. Tentang tradisi khusus orang-orang yang tinggal di satu negeri yaitu bahwa jika seorang telah berpindah ke Darul Jaza, sudah meninggal dunia di, berpindah ke akhirat dan orang-orang kenalannya seperti serta tetangga-tetangganya menghadiri takziah, melayat, maka telah berlaku tradisi bahwa mereka menunggu dihidangkannya makanan. Dan karena rasa malu yang meliputi keluarga mayat, maka mereka pun bersusah payah untuk menyiapkan berbagai makanan untuk para tamu takziah tersebut. Mereka menghadirkan makanan tersebut untuk para tamu dengan susah payah. Maka apakah jika kepala pemerintah yang lembut dan kasih sayang kepada rakyat melarang sama sekali tradisi ini agar mereka kembali kepada sunnah yang mulia yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau berkata buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far maka sang kepala pemerintah ini akan mendapatkan pahala karena melarang Berikanlah jawaban dengan tulisan dan dalil. Maka apa jawabannya? Ya. Segala puji milik Allah dan seterusnya. Benar bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat berupa berkumpul dari keluarga mayat dan pembuatan makanan merupakan bid'ah yang mungkar. Ini pernyataan ulama Syafi'iyah. Bid'ah yang mungkar yang pemerintah diberi pahala atas pelarangannya. Bid'ah yang mungkar yang pemerintah diberi pahala jika melarang acara seperti ini. Dan tidaklah diragukan bahwasanya melarang masyarakat dari bid'ah yang mungkar ini padanya ada bentuk menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah. Membuka banyak pintu kebaikan dan menutup menutup banyak pintu keburukan karena masyarakat benar-benar berusaha payah. Yang hal ini mengantarkan pada pembuatan makanan tersebut hukumnya haram wallahu a'lam. Ditulis oleh Ahmad Zaini Dahlan mufti madhab Syafi'iyah di Mekah. Ini yang dulu siapa? Mufti madhab Syafi'iyah di Mekah Ahmad Zaini Dahlan. Demikian juga saya nukilkan perkataan Mufti Mazhab Hanafiya sama ya. Jadi ini menunjukkan ketegasan ulama Syafi'i dalam masalah ini. Bahkan sebagian mereka mengatakan kalau ulama pemerintah melarang acara seperti maka para ulama eh, pemerintah akan mendapatkan pahala. Kita lanjutkan para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala pada eh, poin berikutnya kita loncat saja ini masalah bantah-bantahan, masalah dalil-dalil mereka. Kita lanjutkan pada poin berikutnya masalah Allah di atas langit ya. Silakan buka halaman 259 halaman 259. Ininya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala masalah tahlilan ya kenyataannya memang merepotkan, memang merepotkan e, keluarga mayat. Ini kita bicara secara umum. Kalau ada yang mengatakan tidak semuanya demikian. Waktu keluarga saya meninggal orang-orang pada berdatangan memberikan bantuan. Kita bilang yang model seperti itu berapa orang? Kebanyakannya keluarga mayat yang menanggung. Ya, keluarga mayat yang menanggung. Adapun orang lain bantu itu tradisi yang hilang. Hampir tidak ada tradisi seperti itu. Ya, oleh karena jadi mengatakan dengan mematikan tradisi seperti ini akan timbul tradisi sunnah. Sunnahnya orang datang mem membantu, bukan yang kematian yang buat makanan, Mem mematikan bid'ah dan menimbulkan sunnah. Ya. Karena sebagian orang demikian ini mengatakan, saya buktinya waktu kakak saya meninggal dunia maka banyak orang yang bantu. Kita bilang itu kamu saja, yang lain bagaimana? Jangan bicara para ulama berbicara secara umum, ya, berbicara secara umum. Oleh karenanya kebanyakan orang-orang melakukan ritual ini ya e, repot harus menyiapkan makanan. Ada yang mengatakan bagi kita tidak repot Ustaz. Alhamdulillah kita diberi ke kemudahan rezeki. Tapi bilang yang model seperti kamu berapa? Apakah orang Indonesia kebanyakannya orang kaya atau kebanyakannya orang miskin? Kebanyakannya repot. Kebanyakannya repot. Kalaupun ternyata semuanya jadi orang kaya, tetap saja tidak boleh karena ada ilah yang lain memperbaharui kesedihan. Sebagaimana tadi disebut oleh apa? Al-Imam Syafi'i dan juga disebutkan merupakan niyaha bentuk meratapi sebagaimana hadis Jarir bin Abdullah yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dan yang lainnya adalah muhdas perkara bid'ah artinya yang membuat tahlilan ini tidak tidak tidak dianjurkan atau di, dilarang dalam mazhab Syafi'iyah ada beberapa ilah tadi pertama merepotkan yang kedua memperbarui kesedihan yang ketiga ini perkara baru perkara bid'ah yang keempat ini adalah eh, bentuk niyaha bentuk meratapi ini semua menyebabkan tahlilan dilarang wallahu alam bisawab pada diri rahmati Allah Subhanahu wa taala kayaknya enggak terkejar ya. Ini terlalu panjang nih. Allah di atas langit ini panjang sekali ya. Kita loncat yang lain. Mudah-mudahan masih ada satu hari lagi. Halaman 391. Halaman 391 kita poin ke-14. Insyaallah uh, kalau ada satu hari lagi mungkin kita lanjutkan satu saat ya. Poin-poin yang belum kita bahas akan kita lanjutkan. Kita cari kesempatan satu hari lagi. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, poin berikutnya haramnya mencari berkah yang tidak syar'i. Haramnya mencari berkah yang tidak syar'i. Halaman 291. Perkara yang menyedihkan para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena mencari berkah di kalangan masyarakat Indonesia adalah fenomena yang sangat rame dan semarak ya. Mereka mencari berkah dari berbagai macam eh, benda ya. Dan perkara yang cukup memalukan yang terjadi baru-baru saja di kota Mekah tatkala ada sebagian orang yang menggunting apa? kiswah Ka'bah ya. <laughs> Dalam rangka mencari berkah ya. Kok kebetulan orang Indonesia itu loh. Coba yang lain Kak. <laughs> kebetulan orang Indonesia. Kok kebetulan juga dari kampung saya. <laughs> ya kebetulan namanya dia tidak tahu dia yang salah bukan dia, yang salah adalah orang yang kasih tahu dia ya. Dia tidak mungkin melaksanakan demikian kecuali diomong-omongin oleh orang orang lain. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum uh, kita membahas tentang masalah ini. Ya. Kemudian juga kita lihat orang-orang yang berebut-rebutan pergi ke kuburan, kemudian ngambilin pasir dari kuburan tersebut, sampai kuburannya khawatir jeblos ya karena apa pasirnya di, diperebutkan ya. Dan ini sangat jelas merupakan kebiasaan orang-orang Syiah, orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah yang mereka mengambil pasir-pasir di kuburan-kuburan imam-imam mereka seperti kuburannya Al Hasan Al Husain radhiyallahu taala anhu di Karbala. Mereka ambil pasir tersebut, mereka makan pasir tersebut, Demikian juga saya lihat sendiri tatkala mereka mengunyi kuburan Baki, mereka pergi ke kuburan imam mereka, mereka ambil pasir yang ada di kuburan tersebut sambil pelirik-pelirik khawatir ketahuan polisi. <laughs> ambil di negara saya lihat sendiri bagaimana mereka semangat mengambil pasir. Ini apakah seperti cara mencari berkah yang diajarkan dalam Islam? Demikian juga yang datang ke kuburan, mengusap-usap tubuhnya di kuburan ya, mengusap-usap tubuhnya di kuburan ya dengan menganggap bahwasanya usapan tersebut akan mendatangkan keberkahan. Demikian juga yang datang ke Masjid Nabawi. Kemudian datang ke Masjid Nabawi yang ngusap-ngusap apa? Apa namanya? Pintu Masjid Nabawi ya. Banyak yang diusap pintu Masjid Nabawi, dinding Masjid Nabawi. Saya lihat sendiri mereka usap-usap. Hampir-hampir saya mau katakan tidak usah mas, petugas kebersihan sudah banyak ya. Tidak usah diusap-usap, sudah bersih. Ya. Tapi <laughs> demikianlah mereka apa namanya? Eh, karena kembali kepada eh, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkah sehingga berkahnya mengalir setrum sampai ke pintu masjid Nabawi. Dari pintu masjid Nabawi. Dan demikian juga orang-orang yang dicari keberkahan ya. Di usap-usap ya, saya punya teman ada orang Kosovo. Teman saya, teman sekelas saya namanya Lolo Zema, ya. orang Kosovo, jenggotnya Masya Allah sampai di bawah pusar dia, jenggotnya panjang ya, pokoknya panjang lah jenggotnya. Dia lagi tidur orang datang kemudian apa? Usap-usap. <laughs> Dia kaget. <laughs> Dan itu kebiasaan banyak masyarakat ya, bukan masyarakat Indonesia saja, masyarakat yang yang lain pula ya. ya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang masalah ini, kita perlu jelaskan tentang masalah keberkahan ya. Bahwasanya keberkahan adalah eh, tidak kita tidak bisa menentukan suatu berkah atau tidak kecuali dengan dalil. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah wahibul barakah, dialah yang memberi keberkahan. Dialah Allah yang menentukan ini berkah atau atau tidak. Oleh karenanya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala Allah memilih sebagian tempat sebagai tempat yang berkah dan Allah memilih sebagian waktu sebagai waktu yang berkah dan Allah memilih sebagian zat atau benda menjadi benda-benda yang berkah. Contohnya tempat-tempat yang berkah seperti Al-Haramain, Mekah dan Madinah. Terutama ada Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Adalah tempat-tempat yang yang berkah. Ya, barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi, maka pahalanya ya seribu kali lipat lebih baik daripada sholat di masjid-masjid yang lain. Dan ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi sehari semalam lima waktu, maka seakan-akan dia sholat di masjid yang lain seribu hari. Ya, sama seperti Istiqlal seribu hari, sama dengan Masjid Demak, Masjid Ampel, Masjid Kudus, semuanya seperti seperti seribu kali disolat di masjid-masjid tersebut. Seluruh masjid di alam semesta ini pahalanya cuma satu, baik Masjid Istiqlal baik Masjid Al-Berkah sama saja nggak ada bedanya. Baik masjid-masjid yang lain. Yang beda cuma Masjid Nabawi, Masjid Aqsa sama Masjid Al-Haram. Yang tiga masjid itu dibangun oleh para ambia Ketiga masjid tersebut dibangun oleh para para nabi. Dan bagaimana cara mencari berkah dari Masjid Nabawi? Rasulullah ajarkan cara mencari berkah dari Masjid Nabawi dengan beribadah di situ. Seperti Rasulullah SAW mengatakan solat di Masjid Nabawi seribu kali lipat lebih baik daripada solat di masjid yang lainnya. Contohnya menuntut ilmu di Masjid Nabawi. Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi, kemudian belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, bahwa kal mujahid berilah, maka dia seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga di Masjidil Haram, mencari keberkahan dengan banyak beribadah di tanah suci. Rasulullah SAW tidak mengajarkan mencari keberkahan dengan mengambil pasir di e, kota Madinah kemudian dibawa pulang atau dijadikan jimat dan macam-macamnya tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, eh, tatkala kita mengetahui suatu tempat berkah, kita harus juga tahu bagaimana cara mencari keberkahan dari tempat tersebut. Seperti Masjid Nabawi dan Masjid Haram, cara mencari keberkahannya bukan dengan diusap-usap, tetapi dengan beribadah di kedua tempat suci tersebut, karena pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bermaksiat kedua tempat tersebut akan diperbesar dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita lihat kesalahan sebagian orang yang mencari berkah dengan mengusap-usap tubuh mereka di e, kuburan Nabi misalnya atau mengusap-usap tangan mereka di makam Ibrahim ya. Ini semua dilarang dalam syariat. Kemudian juga waktu-waktu yang berkah, waktu-waktu yang berkah seperti banyak seperti 10 hari pertama Zulhijjah, kemudian seperti bulan Ramadan ya. Bagaimana cara mencari keberkahan dari waktu-waktu tersebut? Sepertiga malam yang terakhir. Caranya dengan beribadah. Bukan orang bertemu dengan waktu tersebut otomatis ke setrum barokah. Enggak. Bukan orang yang tinggal di kota Madinah otomatis ke setrum barokah. Tidak. Tinggal yang tinggal di kota Madinah banyak. Ada orang Islam, ada para sahabat, ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang munafik. Tetapi yang mendapatkan keberkahan adalah orang-orang yang beribadah di tanah suci. Oleh karenanya kata para ulama, al-ardul muqaddasatu la tuqaddisu sukanaha. Tanah yang suci tidak mensucikan penghuninya. Tanah yang suci tidak mensucikan apa? penghuninya. Tetapi seorang menjadi suci, menjadi berkah jika dia beribadah di tanah suci tersebut. Sebagaimana e, bulan Ramadan, tidak semua orang ketemu bulan Ramadan kemudian kesetrum berkah. Tetapi orang yang kesetrum berkah adalah orang yang beribadah di bulan Ramadan. Yang sholat malam di bulan Ramadan, yang puasa di bulan Ramadan. Maka dia mendapatkan berkah dari waktu-waktu e, tersebut. Karenanya di sini kita akan jelaskan tentang masalah kesalahan sebagian orang dalam mencari keberkahan. Dan saya telah jelaskan bahwasanya di antara yang fenomena yang kita lihat adalah sebagian kaum muslimin yang mengambil pasir di kuburan-kuburan. Dan saya katakan ini adalah akidahnya orang-orang Syiah yang ditiru-tiru oleh sebagian kaum muslimin. Lihat halaman 394 ya. Uh, Al-Imam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tatkala beliau mencium Hajar Aswad, Beliau mengatakan, "Wallahi inni la alamu annaka hajar wahai hajar aswad." Demi Allah saya tahu kamu hanya sekedar batu. La tadurru wa la tanfa. Kau tidak bisa memberi kemudaratan dan tidak bisa memberi kemanfaatan. Walaula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau saya tidak pernah lihat Nabi cium kamu, saya tidak bakalan cium kamu. Perhatikan di sini. Ini Hajar Aswad adalah batu termulia di alam semesta ini. Artinya di dunia ini batu yang paling mulia adalah Hajar Aswad. Bahkan disebutkan dia turun dari surga. Tatkala turun apa namanya? Asyaddu bayadhan minats thalj. Sangat putih warnanya. Fasawadatu khotoya bani Adam. Akan tapi dosa-dosa manusia menjadikan dia hitam. Artinya dia batu yang mulia. Dan ini batu yang mulia termulia di atas muka bumi ini, ternyata batu ini tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Kalau Hajar Aswad adalah batu yang termulia di atas muka bumi ini, tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa beri mudarat sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka bagaimana lagi dengan batu-batu yang lain? Bagaimana lagi batu-batu aki, kemudian batu ini, kemudian batu kali, kemudian batu sumur, kemudian batu-batu yang lain. Tentu lebih-lebih lagi tidak memberi kemanfaatan dan tidak memberi kemudaratan. Batu giok, batu macam-macamnya. Sedangkan Hajar Aswad tidak beri manfaat dan tidak beri kemudaratan. Bahkan disebutkan oleh para ulama Umar bin Khattab tatkala mencium Hajar Aswad, beliau mengeraskan suaranya. Kenapa? Beliau melihat orang berebut-rebutan cium Hajar Aswad, beliau khawatir timbul dalam diri mereka akidah yang salah. Maka beliau mencium dan melantangkan suara beliau dengan mengatakan, "Wahai Hajar Aswad, saya tahu kamu hanya sekedar batu, tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa beri mudarat. Kalau bukan karena saya lihat Nabi cium kamu, maka saya tidak bakalan cium cium kamu." Kalau hajar aswad saja tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat, apalagi batu-batu dari dari Ka'bah yang lainnya. Kemudian ada orang yang kemudian mengusap mengusap kemudian diusap badannya, itu tidak, tidak ada faedahnya. Ya. Tidak ada faedahnya. Sementara kita tahu bagaimana sejarah ya pembuatan Ka'bah. Ka'bah ya awal kali tatkala hancur di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi tatkala umur Nabi 35 tahun Hajar Aswad dipugar oleh orang-orang Quraisy yang bangun orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengumpulkan batu, mereka pikul, kemudian batu-batu biasa. Ya. mereka batu biasa. Kemudian mereka letakkan di Ka'bah. Mereka letakkan di Ka'bah. Kemudian dan itu berjalan setelah Nabi SAW diangkat menjadi menjadi Nabi, tetap batu-batu yang dipikul oleh orang Quraisy itulah yang dijadikan sebagai Ka'bah. Batu biasa. Yang spesial hanyalah Hajar Aswad. Oleh karenanya tatkala mereka setelah bangun Ka'bah, kemudian mereka khilaf siapa yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka mereka hampir bunuh-bunuhan di antara kabilah-kabilah suku-suku Arab tatkala itu. Sampai akhirnya Nabi menjadi hakim di antara mereka supaya mereka tidak berkelahi. Kata Nabi SAW, bentangkanlah selendang atau kain, letakkanlah hajar aswad di tengah dan kalian angkat barang-barang. Ini idenya Nabi SAW. Dan mereka setuju. Akhirnya mereka bentangkan kain dan karena mereka tahu hajar aswad batu yang mulia. Mereka bentangkan kain, kemudian Hajar Aswad taruh di tengah, mereka angkat barang-barang menuju tempatnya Hajar Aswad. Namun yang meletakkan siapa? Ya Nabi yang meletakkan, Nabi yang angkat, Nabi yang taruh. <laughs> Namun mereka ridho. <laughs> Intinya Nabi yang taruh. Mereka para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya batu biasa. Karena mereka yang bongkar batu tersebut dan mereka yang pasang batu tersebut. Kemudian akhirnya di zaman Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu maka ada seorang wanita yang sedang tawaf, tiba-tiba sambil membawa jamroh, tahu-tahu percikan apinya, percikan minyak wangi tersebut dari bakaran minyak wangi tersebut mengenai kiswah Ka'bah, kemudian terbakar. Terbakarlah Ka'bah. Maka Abdullah bin Zubair itu rapat musyawarah sama sahabat-sahabatnya. Bagaimana Ka'bah ini? Dipugar atau dibangun kembali? Ada yang mengatakan dipugar, diperbaiki saja. Abdullah bin Zubair mengatakan tidak. Bagaimana kalau rumah salah seorang dari kalian terbakar? Dipugar apa dibangun kembali? Kata mereka dibangun kembali. Akarnya dibongkar lagi oleh Abdullah bin Zubair dan dibangun Ka'bah yang baru dengan batu-batu yang baru. Intinya batu-batu tersebut batu-batu biasa. Yang spesial hanyalah hajar aswad. Itu pun hajar aswad tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Kita mencium hajar aswad karena contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sujud meletakkan jidat kita di tanah karena Nabi sholatnya seperti itu. Karena Nabi sholatnya seperti itu bukan karena batu tersebut bisa memberi manfaat dan tidak dan bisa memberi mudarat. Oleh karenanya Tatkala orang-orang kafir mengatakan, lihat orang-orang Islam menyembah batu. Kita bilang tidak, dia tidak menyembah batu. Allah mengatakan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah yang punya batu ini. Sembahlah yang punya rumah ini. Dialah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyembah batu. Tapi batu ini hanya sekedar simbol untuk menyatukan hati kaum kaum muslimin. Al-Imam Al-Baihaqi, ya. Salah seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah, ulama besar dari mazhab Syafi'iyah, dia mengatakan, "Fa Amirul Umar radhiyallahu anhu karena qad abadal hajar. Umar bin Khattab dulu pernah menyembah berhala. Fahina ahwa ila rukun ka'annahu haba makana alaihi fil jahiliyah. Tatkala dia hendak mencium hajar aswad, maka dia seakan-akan khawatir tentang apa yang pernah terjadi di zaman jahiliyah karena dia dahulu nyembah apa? Nyembah batu. Fatabarra'a amin kulli syai'in siwa Allah, maka dia pun berlepas diri dari segala suatu sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala wa akhbarahu bi annahu hajarun la yadhurru wa la yanfa dan dia iklankan di hadapan Allah bahwasanya batu ini tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Al Imam Nawawi rahimahullah mengomentari asar dari Umar ini. Beliau berkata, "Inna maqala wa innaka la tadhur wa la tanfa li alla yaghtar ba'du qaribi al-ahdi bil Islam alladhina kanu alifu ibadat al-ahjar wa ta'dhiman wa raja'a naf'aha ورجاء نفعها وخوف الضرر khawfa في bitakhsir وكان ta'zimiha قريبا بذلك kata al-imam Nawawi rahimahullah Umar bin Khattab menyatakan demikian kau tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa beri mudarat wahai Hajar Aswad kenapa kata beliau agar sebagian orang yang baru masuk Islam tidak tertipu dengan Hajar Aswad Artinya tidak tertipu sehingga menganggap Hajar Aswad bisa memberi manfaat dan bisa beri mudarat. Yaitu orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang terbiasa menyembah batu dengan mengagungkan batu dan mengharapkan manfaat dari batu tersebut atau takut khawatir kalau timbul kemudaratan gara-gara mereka kurang mengagungkan batu tersebut. Karena itu Imam karena itu Umar bin Khattab melantangkan suaranya dengan demikian. Demikian juga Imam Syafi'i rahimahullah ya, dinukilkan dalam uh, kitab Manaqib Syafi'i oleh Al-Baihaqi. Dia menyebutkan bagaimana Al-Imam Syafi'i mengingkari orang-orang yang bertabarruk dengan songkoknya Imam Malik. Kata Imam Al-Baihaqi rahimahullah, "Waqad qara'tu fi kitab Abi Yahya Zakaria bin Yahya saji fi ma haddathahu al-Musriyun anna Syafi'iyya inna wada'a al-kitab ala Malik annahu balaghahu anna anna bi Andalus kummatan Malik yakni yustasqa biha." Kata beliau bahwasanya orang-orang Mesir menyebutkan Imam Syafi'i meninggal di Mesir dan dia akhir hayatnya di Mesir. Orang-orang Mesir, orang Mesir menyebutkan kenapa Imam Syafi'i membuat buku bantahan terhadap Imam Malik. Kenapa? Karena sampai kepada Imam Malik, sampai kepada Imam Syafi'i, bahwasanya orang-orang di Andalus, ya, mereka bertabarruk dengan songkoknya Imam Malik. Dengan songkok tersebut mereka mengharapkan Allah menurunkan hujan. Wa kana yuqalu lahum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada mereka Rasulullah SAW bersabda, fayaquluna qala Malik. Namun mereka berkata Imam Malik berkata demikian. Faqala Syafi'i maka Syafi'i berkata inna Malikan adamiyun qad yukhti wa yaghlab. Imam Malik hanyalah manusia, bisa benar dan bisa salah. Jadi tatkala Imam Syafi'i melihat orang berlebih-lebihan terhadap Imam Malik dengan bertabaruk dengan songkoknya, maka Imam Malik menulis buku bantahan kepada Imam Syafi'i menulis bantahan terhadap Imam Malik untuk menjelaskan Imam Malik adalah manusia biasa, jangan berlebih-lebihan kepada dia. Dia bisa salah dan bisa juga keliru. Demikian juga para ulama Syafi'iyah yang mengingkari orang-orang yang mengusap uh, makom Ibrahim. karena orang-orang sekarang kalau antum melihat sedang uh, antum sedang tawaf, maka banyak orang yang mengusap-usap tangan mereka di makam Ibrahim mencari apa? keberkahan. Padahal itu barang baru yang mereka usap bukan apa? bukan makamnya tetapi kacanya, kaca yang dibuat oleh pemerintah ya. Supaya tangannya tidak mengusap bekas kakinya, ya. bekas kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Al-Halimi dari ulama besar madhab ya yang wafat pada tahun 403 Hijriah beliau berkata, Wa man ra'a maqam Ibrahim sallallahu alaihi falyusalli alaihi wala yaltamis al-maqam wala yaltamis al-maqam wala yuqabbiluhu. Dan barang siapa yang melihat makam Ibrahim maka salatlah di situ. Ya, karena Allah berfirman, eh, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Jadikanlah makam Ibrahim sebagai apa tempat salat. Makam sini bukan kuburannya ya, bukan ya. Tapi tempat berdirinya siapa Nabi Ibrahim. Jadi disunahkan orang setelah tawaf salat di makam Ibrahim atau di belakang makam Ibrahim. Kata Al-Halimi, barang siapa yang lihat makam Ibrahim, maka salat di situ. Wala yaltamisul maqam dan janganlah dia mengusap-mengusap apa? Makam Ibrahim. Wala yuqabbiluhu dan jangan dia mencium makam Ibrahim. Ra'a Ibnu Zubair qauman yamsahunal maqam. Dia merebutkan riwayat Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair sahabat, melihat suatu kaum mereka mengusap-ngusap makam Ibrahim. Ini bukan kacanya ya, benar-benar kakinya. Yang sekarang orang tidak bisa mengusap kakinya, bekas kakinya. Yang diusap cuma apa? Kacanya karena di, di, ditutup. Nggak jadi masalah. Kalau kakinya nggak bisa, kacanya juga nggak apa-apa. Karena berkas setrom ya, apa nyetrom. Sebagaimana orang-orang Syiah, orang-orang Syiah, mereka menjadikan tanah Karbala sebagai tanah haram. Ya, tanah haram. Jadi 25 kilo ke kanan, 25 kilo ke kiri, 25 kilo ke depan, 25 kilo ke ke utara dan ke selatan. Kenapa? Karena berkah Hussein. Berkahnya itu berjalan sampai 25 kilo. Jadi tanah haram. Tanah haram terluas di alam semesta, lebih luas daripada tanah haram Mekah dan daripada tanah haram Madinah. Tanah haramnya siapa? Husain karena berkahnya yang nyetrong. Orang-orang tidak peduli, tidak peduli. Tatkala tangan mereka tidak bisa sampai ke mana? Ke bekas kaki Nabi Ibrahim, kacanya pun tidak jadi masalah. Ya. diusap. Sekarang Ibnu Zubair melihat orang-orang yang mengusap langsung bekas kaki Nabi Ibrahim, bukan kacanya. Itu pun diingkari oleh beliau. Faqala lam tu'maru bihadza. Kalian tidak diperintahkan untuk ini. Innama umirtum bi salati indahu. Kalian hanya disuruh untuk sholat di sisi makom Ibrahim. Qala Mujahid berkata Mujahid muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anhuma la yuqabbalul maqam wa la yulmas tidak boleh maqam Ibrahim di dicium dan tidak boleh diusap. Ini dari Al-Halimi. Sekarang Al-Baghawi Al-Baghawi rahimahullah ahli tafsir dari kalangan madhab Syafi'i yang, yang wafat pada tahun 516 Hijriah. Beliau berkata, beliau menukil qala Qatadah wa Muqatil wa Suddi berkata Qatadah dan Muqatil wa Suddi umiru bi salati inda maqam Ibrahim wa lam yu'maru bi masahi wa taqbilihi mereka diperintahkan untuk sholat di sisi makam Ibrahim dan tidak diperintahkan untuk mengusap makam Ibrahim dan tidak diperintahkan untuk mencium makam Ibrahim. Demikian Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ini tadi masalah makam Ibrahim. Sekarang mengenai mengusap dan mencium kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kuburannya kiai lagi, bukan kuburannya sahabat. Sekarang kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang termulia di alam semesta ini. Kata Al-Halimi, "Wanaha ba'du ahli ilmi anil ilsaqil batn wa dhahr bi jidaril qabr wa masahi bil yad wa dhalika minal bid'ah." Sebagian ulama melarang untuk menempelkan perut dan punggung di kuburan dan mengusapnya dengan tangan dan ini termasuk bid'ah. Termasuk apa? Bid'ah. Kemudian Al-Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, "Walaysa minas sunnah an yamassal jidara wala an yuqabbilahu, balil wuqufi min bu'din aqrab lil ihtiram." Ini tentang tentang kuburan Nabi. Bukan termasuk sunnah seorang mengusap dinding kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menciumnya, tidak termasuk sunnah. Tetapi berdiri dari jauh ini lebih utama untuk menunjukkan penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Fa innal massa wat taqbila lil masyahid adatun nasara wal yahud." Karena mengusap dan mencium kuburan-kuburan merupakan tradisinya orang Yahudi dan Nasrani. Yang bilang begini siapa? Al-Ghazali. Kita ingatkan kepada saudara-saudara kita yang terjerumus dalam praktek-praktek ini. Para ulama Syafi'iyah mengingkari hal seperti ini dan mengusap-ngusap kuburan, mencium-cium kuburan, apalagi mengambil pasirnya merupakan kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani dan kebiasaannya orang-orang Syiah Rafidhah. An-Nawawi berkata, "Far'un la yajuzu an yutafa bi qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak boleh tawaf di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Nawawi. Wa yukrahu ilsaqu dhahr wal batan bi jidaril qabr dan tidak dan dilarang dan, dan makruh dibenci menempelkan punggung dan saya ingat saya ulangi lagi kalimat makruh ini terkadang maknanya apa? haram dalam madhab syafi'i. Dan dimakruhkan menempelkan punggung dan perut ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalahu Abu Ubaid Abu Ubaidillah Al-Halimi dan wa Dan ini perkataan Al-Halimi dan yang lainnya. Qalu mereka juga berkata, wa yukrahu masahu bil yad wa Dan dibenci juga mengusap kuburan Nabi dengan tangan dan menciumnya. Balil adab an yab'ud yab'uda minhu kama yab'udu minhu law hadarahu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi adab yang benar, dia dari jauh sudah cukup sebagaimana tatkala Nabi masih hidup, maka dia pun dari jauh sudah cukup. Dari jauh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala masih hidup apalagi sudah meninggal dunia. Hadza huwa shawab alladhi qalahu ulama wa atbaqu alaihi. Perhatikan ini. Imam Nawawi mengatakan, inilah pendapat yang benar, larangan untuk mengusap dan mencium kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diucapkan oleh para ulama dan mereka telah sepakat akan hal ini. Wa atbaqu alaihi. Wala yaqtar bi mukhalafati katsirin minal awam wa fi'lihim dzalik. Dan janganlah terpedaya wala yuqtar dan janganlah terpedaya dengan penyelisihan banyak orang-orang awam yang mereka mengusap-usap, mencium-cium. Fa innal iqtida wal amal innama yakunu bil ahadits sahihah. Karena beramal harus berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan perkataan para ulama wala yultafat ila muhdatsatil awam wa ghairihim wa jahalatihim. Perhatikan Imam Nawawi. Dan jangan kalian melirik ya, perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang awam, muhdatsatil awam. Perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilakukan orang awam dan kebodohan-kebodohan mereka. Di sini jelas Imam Nawawi rahimahullah menghukumi perbuatan orang-orang awam yang mereka mengusap-usap kuburan dan mencium-cium kuburan Nabi Alaihi Wasallam sebagai perbuatan bid'ah, muhdathatihim, perbuatan-perbuatan bid'ah mereka, dan jahalatihim, dan kebodohan mereka. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya, eh, ini jelas perkataan para ulama syafi'iyah, tidak boleh sembarang orang untuk eh, mencari keberkahan tanpa ada dalil. Ya. Di antara kesalahan dalam mencari berkah adalah masalah kuburan, mengusap-usap kuburan, mengambil pasir di kuburan, ya mencium kuburan ini semua adalah bentuk kebodohan yang dinyatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Namun menyedihkan di tanah air kita banyak sekali praktek-praktek mencari keberkahan. Mencari keberkahan dengan berendam di mana? Dan ini adalah tradisi dari orang-orang Hindu yang masih diwariskan oleh sebagian kaum muslimin. Berendam di danau ya. Mentang-mentang mau ikut caleg jadi berendam di apa? Di danau. Akhirnya kalah juga ya. Berendam kemudian ada batu besar, kemudian taruh sajian di batu besar tersebut ada pohon besar, taruh pokoknya yang besar-besar dikasih sajen. Ini kebiasaan orang-orang apa? Sebagian orang-orang saudara-saudara kita ya. Kemudian juga ada batu yang tidak tahu di mana di Pandeglang ya, ada batu yang katanya barang siapa yang tawaf sampai apa? Tujuh kali tahan napas. Ya, kalau nggak salah tahan napas ya. Nanti kalau sudah selesai maka doanya dikabulkan. Hmm, kalau meninggal bagaimana? <laughs> tujuh. Tawaf subhanallah. Tawaf di selain Ka'bah. Ini aneh ini seperti ini sudah tawaf di batu ya nggak tahu di mana kemudian selain Ka'bah ini bahaya ya ini bid'ah yang sangat berbahaya menjadikan suatu selain Ka'bah sebagai sarana untuk tawaf para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala tinggal 10 menit lagi ya Pak kita tanya jawab dulu ya pertanyaan yang masuk saya rasa uh, eh, insyaallah mudah-mudahan masih ada waktu lagi masih ada satu pertemuan lagi ya nah belum selesai Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tadi Antum berkata tentang keutamaan belajar dan mengajarkan ilmu di Madinah Kalau begitu doakan saya agar bisa menuntut ilmu di Madinah <laughs> Ini maksa bagaimana? <laughs> Semoga dimudahkan bisa menuntut ilmu di Madinah ya, Kita bertakwa semampu kita Tidak bisa di, tidak bisa di Madinah, Al-Berkah juga tidak apa-apa ya apa tafsirannya apabila seorang bermimpi ketemu dengan para ulama? Mudah-mudahan tanda kebaikan ya. Mudah-mudahan karena menunjukkan dia cinta kepada para ulama ya, ya. Seorang biasanya yang terbawa dalam mimpinya adalah orang yang dia cintai. Cinta kepada para ulama ya, ya, yang menunjukkan kebaikan, cinta kepada ahlul ilmi ya, dan mudah-mudahan bisa mengikuti ilmu yang mereka sebarkan. Mohon diceritakan bagaimana proses awal turunnya Hajar Aswad, bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menemukannya dahulu ketika bangun Ka'bah. Allah alam saya tidak tahu ya. Bagaimana turunnya, kemudian jatuh di mana, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail carinya di mana. <laughs> tidak dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Allah alam bisawab. Dan uh, mohon maaf ya, seperti gini pun kurang ada faedahnya. Mau ketemu di India Hajar Aswad tersebut apa faedahnya? <laughs> Mau ketemu di Cilengsi juga apa faedahnya? Enggak ada faedahnya. Ya, yang jelas Hajar Aswad ada kemudian tertanam di dipasang di Ka'bah, disunahkan kita untuk menciumnya. Dengan pertanyaan seperti ini eh, saya rasa kurang bermanfaat ya, mohon maaf. Sama seperti pembahasan misalnya uh, Ustadz uh, apa namanya uh, anjing yang disebutkan dalam cerita, uh, surat Al-Kahfi warna kulitnya warna apa? Anjing betina atau anjing jantan? Ini tidak ada faedahnya. Mau jantan mau betina warna hijau warna kuning tidak ada faedahnya dalam masalah ibadah. Dan seorang berusaha mencari pertanyaan-pertanyaan yang ada manfaatnya dalam masalah ibadah. Ustadz apa hukumnya menaburi kuburan dengan bunga dan siraman air? Eh, tidak ada dalilnya masalah ini ya. ya tidak ada dalilnya. Memang benar ada hadis dalam eh, dalam hadis Ibnu Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kubrain faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akhar fakana la yastatiru minal bauli kata Ibnu Abbas Rasulullah SAW melewati dua kuburan kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya sungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab yang satu diadab karena tidak bersih dalam e, beristinja tatkala buang air kecil. Dan yang satu diadab karena suka namimah. Dalam riwayat lain karena gibah. Fa'akhadhal jaridata fashaqqaha nisfain. Jaridah ar-ratbah, Rasulullah SAW pun mengambil sebuah jaridah pelepah korma yang masih basah, fashaqqaha nisfain. Fagharaza ala kulli kulli qabrin wahidatan minhuma. Maka setelah Rasulullah SAW membelah pelepah yang masih basah tersebut, Rasulullah SAW menanamkan yang setengahnya kepada satu kuburan, yang satunya kepada kuburan yang lain. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Da Allah an yukhaffifa anhuma malam yaibasa." Semoga Allah meringankan siksaan mereka berdua selama kedua pelepah ini masih kering. Selama pelepah kedua pelepah ini masih kering. Maka uh, sebagian ulama seperti ulama Syafi'i mengatakan, kenapa uh, pelepah korma tersebut meringankan beban siksaan orang yang sedang disiksa? Kata mereka karena pelepah korma tersebut bertasbih. Ini pendapat sebagian ulama. Ulama Syafi'iyah, ulama-ulama yang masyur. Sehingga dari situ mungkin ada pendapat bahwasanya yang basah-basah hendaknya diletakkan di mana? Di atas kuburan. Sampai-sampai ada yang tanam pohon ya. Basah terus ya. <laughs> Jawabannya itu ilah tidak ada dalilnya bahwasanya diringankan diringankan dosa uh, siksaan tersebut karena pelepah yang basah sedang bertasbih. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an disebutkan semuanya bertasbih, baik yang kering maupun yang basah. Paham? Mana dalilnya kalau pelepah korma sudah kering kemudian dia tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, bahkan seluruhnya bertasbih. Baik batu, baik apa semuanya bertasbih. Semua yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar siksaan mereka berdua dikurangi karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang meletakkan. Kenapa kalau memang Nabi kalau memang karena basah masalah basah harusnya Nabi tanam pohon korma. Jangan cuma pelepah korma yang bakalan apa? Karena Nabi sangat rahmat kepada sangat rahmat kepada umatnya. Ya kalau pohon korma yang mungkin pelepah korma yang mungkin seminggu sudah kering berarti minggu depan mereka diazab lagi dengan keras. Harusnya Nabi pasang apa? Pohon pohon korma. Oleh karena yang benar ini adalah kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi tahu dua orang ini sedang diadab. Makanya Nabi berkata kepada para sahabat, Inna huma layu yu'adzabani. Sungguhnya penghuni kedua kuburan ini sungguh-sungguh benar sedang, sedang diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena tidak perlu kita menaburkan bunga sebagaimana kebiasaan orang-orang Hindu atau kita tanam pohon tidak perlu karena itu adalah kekhususan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak melakukannya kepada kuburan-kuburan yang lain. Cuma kebetulan dalam hadis tersebut Nabi menancapkan dua pelepah korma di atas dua kuburan tersebut. Dan kalau ada seorang kemudian menaburkan bunga, kita tanya kenapa? Bukankah Nabi meletakkan menancapkan pelepah korma tersebut karena orangnya sedang diadab, dia atau tidak? Maka Nabi karena sedang diadab, Nabi meletakkan pelepah korma, Nabi mengatakan semoga azabnya diringankan oleh Allah. Kalau begitu orang yang taruh bunga seakan-akan dia menuduh penghuni kuburan ini sedang diadab. <laughs> Seandainya kalau tidak sedang diadab, Nabi tidak bakalan taruh apa namanya? pelepah korma. Namun Nabi dikabarkan secara gaib bahwasanya sedang diazab. Makanya Nabi meletakkan pelepah korma supaya dikurangi azabnya selama masih basah. Oleh karenanya orang-orang yang sengaja meletakkan air, ya, seakan-akan dia nuduh sedang diazab ini orang. <laughs> Kita nyanyi itu masalah gaib, kita nggak tahu dia diazab atau atau tidak. Akhirnya letakkan air dan airnya nggak pernah berhenti, air terus kiram terus penuh ya apa. Akhirnya mengkiaskan air dengan apa? Dengan ee, eh, pelepah korma karena masalah basah. Ada yang langsung tanam apa? Pohon. Pohon apa namanya? Biasanya yang ditanam di kuburan Kamboja ya. Langsung nggak enggak basa-basa ini. <laughs> Jadi oleh karena kita katakan bahwasanya ini e, tidak benar ya. Bahwasanya yang benar adalah ini khususan Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena Nabi diperlihatkan kedua orang ini sedang di azab, maka Nabi mendoakan agar mereka dikurangi azabnya selama masih basah dan terbukti para sahabat tidak menanam pohon korma atau meletakkan pelepah korma di kuburan-kuburan yang yang lain. Allah alam bisawab. Adapun kemudian ada seorang meninggal di lautan kemudian menaburkan bunga di lautan, tidak perlu air laut sudah basah. tidak <laughs> perlu lagi apa? Terbarkan-terbarkan apa? Bunga. Itu kebiasaan orang-orang Hindu dan yang lainnya. Assalamualaikum Ustaz, hadis tentang tiga hal yang tinggal dan terus mengalir bagi orang yang sudah meninggal selain itu apakah yang kalau kita mendoakan orang yang sudah meninggal sampai dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, jadi doa bermanfaat ya bagi kaum muslimin. Jadi ada dua hal berbeda antara berdoa dengan niabah yaitu mewakili orang yang sudah meninggal. Kalau berdoa bermanfaat, berdoa kepada siapa saja, kepada orang yang kita kenal, kepada orang yang tidak kita kenal, orang yang kerabat kita maupun bukan kerabat, doa kaum muslimin kepada kaum muslimin yang lain ber, bermanfaat. Oleh karena seorang tatkala ke kuburan berdoa, Assalamualaikum ahla diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan. Dari kaum muslimin maupun kaum mukminin dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Semoga Allah memberikan keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Doa secara umum bermanfaat. Berbeda halnya dengan masalah berniabah yaitu mewakili, mewakilkan. Seperti menghajikan, ini berarti kita menghajikan orang lain, mengumrohkan orang lain. Kemudian bersedekah juga, eh, bersedekah atas orang lain. Ini ijma ulama sampai. Ijma ulama sampai. Jadi masalah doa mendoakan orang lain bukan masalah sampai atau tidak sampai, tapi bermanfaat atau tidak. Beda dengan misalnya mengirim pahala dengan menghajikan atau dengan bersedekah niat pahalanya untuk apa? Orang yang sudah meninggal ijma ulama sampai ijma ulama sampai. Apakah berdoa harus menghadap kiblat? Tidak harus, tapi disunahkan menghadap apa? Kiblat. Di antara adab doa adalah menghadap kiblat. E, sampai di sini aja dulu. Insyaallah mudah-mudahan ada satu hari lagi kita bisa apa namanya? bisa lanjutkan lagi ya karena masih belum selesai. Terutama pembahasan masalah akidah, masalah filsafat, masalah Allah di atas lagi ini butuh pemahaman yang butuh konsentrasi baru ya. Antum sudah capek dari sore sampai sekarang ya. Apalagi saya, oleh karenanya uh, eh, insyaallah uh, eh, kalau ada hari yang lain kita bisa lanjutkan pembahasan kita. Wallahu taala bisawab dan yang kita sampaikan ini hanyalah nasihat kepada saudara-saudara kita. Mungkin penyampaian kita agak keras namun Sungguhnya apa yang kita sampaikan karena rasa sayang kepada saudara-saudara kita yang terjebak dalam praktek-praktek yang keliru, yang sungguhnya tidak dianjurkan oleh ulama-ulama yang mereka agungkan. Namun karena mereka tidak tahu sehingga mereka hanya sekedar taklid, terjerumus dalam praktek-praktek yang kita khawatirkan praktek-praktek tersebut tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap mereka beramal dengan amalan-amalan yang dijelaskan oleh para ulama akan sunnahnya dan benar-benar e, mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.